السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana dan karena rahmatnya pula seorang hamba bisa masuk surga. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik an'im ala abdika wa rasulika habibina wa nabiyina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau tambahkan untuk hamba kekasihmu, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk keluarga beliau untuk istri-istri beliau, untuk Khadijah, untuk Aisyah, untuk Hafsah dan untuk seluruh istri Nabi dan putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga semoga salawat itu bersambung untuk para sahabat Nabi yang mereka dipilih oleh Allah untuk menemani Rasulnya dan untuk melanjutkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, Anak sebenarnya tadi menikmati Ustaz Febri. Kok tahu-tahu berhenti beliau? Masya Allah, Barakallahu Fikum Jamaah. Tema kita hari ini apa? Andai aku tidak menikah denganmu. Tapi ada yang ngomong, Ustaz gimana kalau temanya andai aku nikah lagi? Kayaknya nanti itu Ustaz Hasbi yang nyampaikan. Nah, ada ustaz di sini. Ustaz Aimah. Bisa diatur sudah apa katanya antum di sini nanti semua. Seorang nggak boleh berandai-andai. Karena berandai-andai itu termasuk membuka pintu syaitan. Dia harus menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, dia harus hadapi. Tinggal bagaimana dia menyikapi apa yang terjadi dengan hikmah dari Rabbi. Sehingga kita dapat melanjutkan perjalanan hidup ini dengan ridhonya. Karena kalau kita sudah bilang andai kata aku tidak menikah dengannya, ya udah kau sudah nikah sama dia. Tapi yang akan kita bicarakan ini hari ini adalah bagaimana banyak dari putri-putri Adam yang mereka merasa kecewa dengan model-model suami seperti seperti kita kadang-kadang. Anda ngomong seperti antum. Kadang-kadang ada yang kalau di luar masya Allah tapi sampai rumahnya ternyata dia sosok suami yang tidak perlu dihargai sebenarnya. Yang pertama, ini buku ditulis setelah kajian andai aku tidak menikah dengannya di Jakarta. Sebenarnya buku ini ditulis pun karena pesanan ibu-ibu. Gimana Pak anak pesanan ibu-ibu? Ustaz kata ibu-ibu itu Kenapa kok kajian itu selalu ibu-ibu suruh jadi soleha Ibu harus taat, harus patuh, harus senangkan suaminya. Kapan tuh suami-suami dikasih nasihat tuh? Kok ibu-ibu terus yang suruh menerima? Bapak-bapak nggak dikasih nasihat bagaimana dia menerima istrinya apa adanya. Maka terpaksa, terpaksa gitu ya. Anak minum dulu jangan Bismillah. muncullah kajian oleh aku tidak menikah dengan dengannya. Kemudian ditulislah buku ini dan buku ini banyak salah. Antum kalau buka halaman pertama udah salah. Halaman nomor 7 mau nomor 5, 5 angka Romawi. Antum lihat nih. Bahasa Arabnya nggak bisa dibaca. Ana dikritik Ustaz, gimana Ustaz nulis Arab kok salah-salah gitu dia. Kita sekarang nggak perlu nulis, tinggal kopas gitu kan. Yang dikopas benar, tapi sistem di komputer percetakannya yang nggak benar. Jadi ketika mereka anak kirim ke mereka, mereka edit, mereka kirim ke anak lagi. Ketika masuk komputer anak, benar. Mereka ngeditnya cuma bahasa indonesia doang. Akhirnya anak ngomong sudah, cetak kirim ke Jakarta keluar cetakannya penuh kesalahan ini jadi kesalahan ini di tulisan Arabnya dan tulisan bahasa Indonesia nya nyambung nyambung seharusnya setelah titik itu ada spasi ini bergabung begitu pula di tulisan Arabnya ini tulisan Arabnya ini tidak salah benar tapi nyambung semua sehingga tidak bisa dibaca oke kita akan mulai andai aku tidak menikah dengannya Dunia ini terkutuk jemaah. Berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan apa? Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa aliman au muta'alliman. Dunia ini terkutuk kecuali zikrullah. Semua yang dalam dunia ini terkutuk. Terlaknat. Artinya terlaknat itu terjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kecuali apa? Zikr Allah. Mengingat Allah dan semua ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, aliman. Orang yang berilmu nggak terkutuk. Dan yang ketiga, orang yang belajar ilmu nggak terkutuk. Maka insya Allah kita berkumpul di tempat ini untuk tidak menjadi orang-orang yang terkutuk di muka bumi ini. Ana bingung mau mulai dari mana. Tapi yang jelas seorang menikah itu untuk apa? Ana mau lihat pengantin-pengantin baru di sini. Ada pengantin baru di sini? Ada, coba angkat tangan coba. Pengantin baru atau yang mau nikah? Ada yang mau nikah di sini? Hah? Masya Allah, kemanten baru Masya Allah. Berapa lama udah nikah? Alhamdulillah bulan jamaah. Kita doakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Masya Allah. Antum nikah untuk apa? Menghindari maksiat. Kan bisa puasa. Hah? nggak kuat puasa lagi gitu. Terus temennya antum mana yang baru nikah juga? Oh masya Allah, kayaknya antum udah kapan nikah? Empat bulan yang Empat bulan oh, lebih lama nih. Kenapa antum nikah? Menjaga separuh agama, insya Allah. Menyempurnakan separuh agamanya, masya Allah. Ya. Antum kepingin bahagia nggak? Masya Allah, alhamdulillah. Nah, tadi dikatakan seorang menikah itu terkadang untuk menjaga dirinya dari kemaksiatan. Bahasa lainnya untuk menyempurnakan separuh agamanya. Dan seorang pemuda yang gak punya modal, mau nikah, bismillah, nikahlah. Kalau niatnya untuk menjaga kehormatan dirinya. Ada tiga orang yang Allah menjamin akan memudahkan urusan mereka. Salah satunya adalah wasyabun nakaha ajilil afaf. Seorang pemuda yang dia menikah untuk menjaga kehormatan dirinya. Ada orang menikah udah tabrakan. Kenapa ente kawin? Ya usah daripada aib. Sudah aib, ingin menutupi aibnya, orang seperti ini tidak akan dijaga sama Allah Subhanahu taala, tidak akan dijamin. Karena dia menikah bukan untuk menjaga kehormatan dirinya, tapi untuk menutup aib dirinya. Kalau kehormatan buat dia sudah nggak ada. Maka pernikahan itu bisa langgeng. Kalau dalam fase-fase pernikahannya kita sesuai dengan syariat. Fase mulai memilih pasangan, caranya syar'i. Fase kedua ketika meminang dan pernikahan. Itu sesuai dengan syar'i. Orang nikah ini kan nggak perlu duit banyak, antum habis duit banyak. Nggak tahu. Wah enak banget gitu kan. Kita nikah, anak mau kayak gitu Pak. Gak perlu tahu berapa biayanya gitu. Nah Alhamdulillah. Kalau antum berapa? Habis berapa antum? 10 juta. Cukup ya? Alhamdulillah. Gimana jemaah? 10 juta banyak apa sedikit? Banyak. Di Jawa bisa 2 juta punya istri. Antum ke Jawa nanti mana nikahkan di sana. Nah, sebenarnya nggak butuh duit banyak nikah itu. Dan sebaik-baiknya wanita atau paling banyak berkahnya wanita itu yang sedikit maharnya. Gak usah banyak-banyak. Dan walimahnya itu harus sesuai dengan yang syar'i. Terkadang caranya nggak syar'i, walimahnya nggak syar'i. Walimah itu itu nggak harus besar-besaran, ngundang orang sekampung, nggak harus potong kambing, nggak harus. Antum bisa panggil tuh. Di sini ada rombong sate yang jual? Ada, panggil. Pak, sini. Bismillah. Eh, nih anak kawin sekarang ya, nih walimanya. Sudah, suruh makan semua, Habis 500 ribu mungkin, Alhamdulillah. Selesai. Cuma terkadang orang itu terlalu, wah harus undangannya. Kertas undangannya 20 ribu. Bikin kertas undangannya terkadang mahal mereka. Makanannya dan yang diundang orang-orang kaya. Antum tahu kalau orang kaya makan? sedikit terus ditaruh di bawah. Coba antum undang orang-orang miskin sampai bersih jemaah. Kalau bisa dia cuci tuh piring dia karena berterima kasih sama yang undang dia. Dan ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam syarrut ta'am ta'amul walima yud'a ilaiha man ya'baha wa yumna'aha man ya'tiha. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam sejelek-jeleknya makanan dan makanan walimah yang diundang orang-orang kaya. Orang kaya itu makanan kayak gitu udah biasa di rumahnya. Sedangkan orang-orang miskin yang susah dia makan tuh nggak diundang Maka proses itu harus dilalui dengan benar dan ingat dalam proses itu tidak ada yang namanya bulan madu. Ada nggak bulan madu? Antum lihat di ya, halaman berapa nah sebutkan tentang bulan madu. Halaman 28. Di barat ke malam pernikahan adalah malam penguburan cinta. Ini buat masyarakat awam ya. Kita harapkan mereka memahami bahwa Islam itu sudah mengatur bagaimana cara menikah. Nggak ada pacaran dalam Islam. Terkadang sebagian orang tua itu ketika melihat anaknya nggak ada yang bawa, bingung dia. Nah, kok kok kayaknya nggak laku nak tapi kalau ada yang bawa anaknya seneng dia alhamdulillah anak-anak udah punya pacar naudzubillah min dzalik padahal kita menyeburkan anak kita ke dalam neraka sebenarnya kalau sudah orang berduaan dengan selain mahramnya yang ketiga siapa setan dan ini bedanya sebelum nikah setannya itu dorong supaya dekat setelah menikah, setannya narik supaya jauh. Karena apa? Ketika halal, setan nggak suka. Ketika haram, setan itu suka. Maka setan akan berusaha. Sehingga di barat itu, karena kehidupan mereka pakai pacaran, pergaulan bebas, dan na'udzubillah min dalik, tahun 93 kira-kira. Anak sempat baca koran. Jawab pos insya Allah. Itu disebutkan jumlah mahasiswi yang perawan itu tinggal 7 persen. mahasiswi yang kos-kosan itu. Orang tua kan nggak tahu, kirim anaknya ke sana. Apa kelakuannya sih nggak ada yang tahu. Tiap hari jalan, ya na'udzubillah yang namanya kampus itu. Di situ nggak ada orang tua, nggak ada pengurusnya, nggak ada pengawasnya. Semua terjadi di situ. Orang tua di rumah atau apa-apa. Yang penting anaknya dapat ijazah. Ketika menikahnya dengan sistem seperti ini, yang sudah pacaran 6 tahun pacaran, kawinnya berapa lama? 3 bulan. Pacarannya 6 tahun, kawinnya 3 bulan cerai. Dan itu falsafah barat yang mengatakan Lailatul Zifaf, Lailatul Dafnil Hub. Malam pernikahan adalah malam penguburan cinta. Cinta udah habis. Sebelum kawin kan udah pacaran, udah kemana-mana, udah jalan-jalan, udah ke villa. Nah, min dalik. Ketika malam pernikahan itu hanya malam peresmian aja. Untuk dapat buku, buku hijau. Selesai sudah. Kalau masalah yang di kamar, ya udah dia nggak ada lagi sesuatu yang baru buat dia. Nah, min dalik. Dan lihat dalam Islam, Lailatul Zifaf Malam pernikahan adalah malam penyemian cinta zaman. Orang yang nggak pernah ketemu, nggak pernah jalan bersama, kemudian masuk kamar duduk bersama, diem keduanya. Mulai dari mana? Dia duduk duduk bersebelahan itu nyetrum semuanya. Hmm. Itu malam penyemian cinta. Beda dengan yang udah pegang-pegangan, jalan kemana. Malam pernikahan, malam biasa buat dia. Maka akhirnya mereka harus membuat malam pernikahan malam yang spesial. Mereka melakukan bulan madu. Dalam Islam di rumah pun bulan madu. Dan ingat dalam Islam nggak ada bulan madu ya. Yang ada sampai mati madu. Rasul SAW mengatakan, Masya Allah, ini yang dua bulan, empat bulan masih madu kan? Amin. Lam yura lil mutahabbain mithl nikah. Enggak pernah dilihat tuh seorang yang memadu kasih, memadu cinta seperti mereka yang sudah menikah cuma halal diridai Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang ketika orang sudah menikah, orang itu berpikiran bahwa istrinya itu dari A sampai Z baik semuanya. Dan ada orang yang menikah mengajukan proposal, ana mau istri ana seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti dari A sampai Z. Sepuluh tahun cari yang seperti itu nggak dapat. Nggak kawin-kawin. Kenapa? Karena wanita itu sama seperti kita. Kita punya kekurangan, istri kita pun memiliki kekurangan. Kita akan berbicara sekarang tentang para suami. Ibu-ibu di belakang sebagai saksi. Jadi antum di sini, anda mau ngomong sama antum semua. Suami adalah nahkoda, ingat. Yang punya bukunya di halaman 35 itu suami itu adalah nahkoda pemimpin. Allah Subhanahu wa taala berfirman ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Allah mengatakan kaum lelaki adalah pemimpin atas kaum wanita karena apa? Karena dua hal. Allah memberikan dua keutamaan keutamaan bagi kaum lelaki. Yang pertama, bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd. Karena lelaki memang diberi kemampuan berpikir yang lebih panjang. Dia diberi hak cerai ada di tangan tangan suami. Dia bisa memimpin. Yang kedua, dikarenakan apa? Nafkah. Kalau suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, maka biasanya kepemimpinan itu pincang di rumah. Yang biasanya pemimpin itu memerintah. Akhirnya si suami diperintah. Karena apa kata istri? Kak, kan aku yang kerja semuanya ini. Ayo kakak bersih-bersih rumah. Mungkin enggak? Mungkin. Mau ngomong enak banget kata dia. Anak udah capek di luar. Capek apa dari pagi sampai sore di rumah. Ada suami-suami yang tidak bertanggung jawab, yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Maka kepemimpinan itu pincang biasanya. Seorang syekh datang kepada seorang pemuda mengadukan anak ribut terus sama istri. Kata syekh itu berkata, kau tinggal di mana? Ya, tinggal di apartemen. Apartemennya siapa? Apartemennya istri. Ini yang pertama. Terus yang kerja di rumah siapa? Ya istri Anas ya. yang jadi guru atau gimana kan? Ya itulah penyebabnya. Ketika engkau tidak berusaha untuk memberikan nafkah, kau berusaha bekerja untuk membahagiakan istrimu, maka akhirnya pincang kepemimpinan di rumah, kebahagiaan akan hilang. Dan sebagai seorang pemimpin itu harus memiliki tiga sifat. Yang pertama, ar-ri'ayah, perhatian dan dukungan. Harus memperhatikan itu pemimpin siapapun, pemimpin presiden ke atau bupati, dia harus memberikan perhatian kepada rakyatnya dan memberikan dukungan kepada mereka. Yang kedua, al-himayah, memberikan perlindungan. Ini kita bawa rakyat umpamanya atau istri kita, kita harus memberikan perlindungan kepada dia. Dari apa? yang paling besar dari api neraka kita harus melindungi istri kita. Bukan cuma dari hujan ya, dari panas, tapi dari api neraka. Dan yang ketiga al-islah. Rakyat itu perlu diperbaiki. Dan engkau menjadi pemimpin harus memperbaiki rakyatmu. Maka dengan seperti ini, insya Allah perjalanan hidup di dalam rumah tangga itu akan diridhai Allah swt. Jadi sebagai pemimpin itu jangan hanya minta dilayani. Minta dilayani, makan disediakan, ya minum dipersiapkan, naik mobil dibukakan pintunya. Kadang-kadang seperti itu pemimpin. Dia punya kewajiban juga. Ya kewajiban dia adalah tiga tadi. Memberikan perhatian, memberikan perlindungan, dan memberikan perbaikan terhadap keluarganya. Ingat pernikahan itu adalah janji yang sangat sakral jemaah, nggak main-main. Ada orang nikah cerai, nikah cerai, nikah cerai. Semena-mena dia menikah dan seenaknya dia menceraikan. Padahal Allah mengatakan wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Istri-istri kita itu telah mengambil dari kita mitsaqan ghalidha. Perjanjian yang berat. Mitsaqan ghalidha ini disebutkan di Al-Qur'an di beberapa tempat. Allah pernah mengambil mitsaqan ghalidha terhadap Bani Israel. Diangkat tuh Jabal Tursinah diangkat untuk mengambil perjanjian yang disebut Mitsaqul Jadi nggak main-main jemaah. Oke. Bab yang kedua yang kita perlu kaji adalah mengenal perempuan. Kita harus kenal, kita mau nikah, gimana nih perempuan? Berarti kita harus mempelajari tentang wanita. Bukan sekedar mempelajari tentang menikah. Karena kita mau serumah sama dia. Perempuan ini gimana sih sifatnya? Terkadang orang mau nikah itu yang dipikirin malam pertama. Wah, zen. Insya Allah. Wah, ketawa-ketawa. yang penting lama. Iya. Kita tahu tak kenal maka tak sayang. Antum kalau nggak kenal nggak bakal sayang. Ada yang pernah piara burung. Terkadang ada orang yang suka sama burungnya atau suka sama kelinci. Dia kalau tidak tahu apa makanan kelinci itu, mati itu kelinci di rumah. Dibawa ke rumah kelinci, Masya Allah, dia lagi makan rawon, Masya Allah. Aku cinta sama kelinciku, yuk makan rawon juga. Dia malam tidur, pagi nggak bangun lagi kelincinya. Kenapa? Karena dia nggak tahu ternyata kelinci ini nggak makan rawon. Jangan karena kau cinta sama kelincimu, kau berikan makanan apa yang kau makan. Karena enggak, anak mau samakan anak sama dia. Ada istri-istri yang berbeda sama kita. Kalau kita tidak tahu dengan tabiat wanita, nggak lama kita akan tinggal dengan wanita itu di rumah. Kita akan melihat hal-hal yang tidak dalam bayangan kita. Apa sih sifat-sifat wanita? Yang pertama, perempuan itu dari tulang rusuk yang bengkok. Ingat, ibu-ibu mau nggak disebut dari tulang rusuk yang bengkok? Mau nggak mau? Karena itu udah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan Adam diciptakan dari dari tanah. Kita nih dari tanah. Kita lihat yang namanya bengkok itu ya udah tulang rusuk itu kalau dilurusin bisa nggak antum lihat ya berangkat ke pasar tuh cari tulang rusuknya kambing lurusin patah begitulah wanita Antum kalau keliling dunia cari perempuan yang lurus nggak dapat, nggak bakal dapat. Antum mau kemana aja, mau cari yang lurus nggak dapat karena memang aslinya dia bengkok. Terus gimana caranya? Ya sudah, dengan kebengkokan itu kita terima dia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan istausu bin nisa Nasihatilah para wanita secara baik-baik, jagalah wanita dengan baik-baik. Kenapa? Fa innal mar'ata khuliqat min dhila' au min dhila'. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna awja syai'in fid dhila'i a'la. Yang paling bengkok di tulang rusuk itu yang mana? Yang atasnya. Fa in dhahabta tuqimuhu kasarta. Kalau kau ingin luruskan dia, patah dia. Wa in taraktahu lam yazal aqwa. Kalau dibiarkan ya tetap bengkok. Terus gimana? Fastau subin nisa. Ya sudah, kalian nasihatilah wanita itu dengan cara yang baik. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis lain mengatakan bagaimana sikap kita dengan wanita. Fadariha ta'ishbiha. Ya udah kau berlemah lembut dengan wanita. Kau kalau ingin hidup sama dia, ya kau harus berlemah lembut sama dia. Kalau enggak enggak bisa. Di lewat lain Nabi mengatakan fastamti biha ala ma kana minha ala ma kana minha min iwal. Bersenang-senanglah dengan wanita itu tapi kau harus ingat dia itu bengkok. Enggak bakal lurus. Ibu-ibu dengerin tuh. Dan itu keutamaan buat wanita. Al-Qustolani, bukan Al-Qustolani ya. Al-Qustolani kalau nggak salah. Dia mengatakan bersenang-senang wanita itu tidak akan bisa kita capai kecuali dengan bersabar. Jadi bapak-bapak menghadapi istrinya harus ekstra sabar. Andai perempuan dari baja jemaah. Itu bisa bayangkan. Kalau perempuan itu dari baja, pasti dia leleh. Jemaah. Kalau dia dari batu, cadas, dia akan hancur berkeping-keping. Kenapa? Karena tugas berat dia menghadapi suami ini. Allahu Akbar. Antum kalau mau berbicara nih, anak tulis di sini bagaimana kalau wanita dari baja itu Allahu Akbar. Berapa jam wanita itu bekerja? Berapa jam? 24 jam. Kalau kita bekerja 8 jam udah sok, ah, capek banget kata dia. Pijat-pijat. Istrinya mijet ya. Kita nggak pernah sadar tuh dia dari pagi sampai kita datang masih kerja. Dan subhanallah, kalau baru menikah mungkin kerjaannya sedikit. Tapi ketika dia mengandung anak kita, berapa bulan dia bawa? Ada yang pernah mengandung di sini? Ada orang-orang yang mengandung mengandung perutnya sendiri kan? Itu dia berat dia gitu kan. Gimana kalau itu ada isi anaknya? Wah, ini jadi nggak enak mas. Ada yang Antum coba bayangkan perempuan itu dalam kondisi mengandung dia itu masih harus melayani kita, harus masakan buat kita, harus mempersiapkan rumah untuk kita, masih menerima omelan kita. Di perut dia ada anak kita. Dan katanya dokter tuh, perempuan kalau sudah masuk tujuh bulan itu Kandungannya itu beratnya jamaah sampai 10 atau 15 kilo jamaah. Dia bawa jamaah. Dia mau ruku susah. Dia mau sujud susah. Tapi ketika dipanggil suaminya dia datang. Ketika dia punya anak bayi, dia gendong dengan perut yang dia gendong si suami. Ya itu kan memang tugasnya perempuan, betul dia. Subhanallah si istri tetap dengan kesabarannya dia gendong anak kita. Dan antum bisa bayangkan, anak kalau ngomong anak, anak gendong anak-anak itu nggak kuat. Mungkin sebentar 15 menit udah capek. Tapi seorang wanita dia menggendong anaknya satu jam sambil masak, sambil goreng, sambil nyapu, sambil bersih-bersih. Dia gendong untuk anak. Kenapa dia kuat? Padahal dia itu makhluk yang lemah. Karena dia mengendong dengan cinta dan kasih sayangnya. Beda sama kita. Kita lihat ah, ribut nih anak kecil. Tapi dia mengendong dengan cinta dan kasih sayangnya. Andai kata dia diperintahkan untuk memindah gunung, dia pindah. Karena dasarnya adalah cinta dan kasih sayang dia kepada anak kita. Maka ketahuilah bahwa istri kita itu dari tulang rusuk kita. Tulang rusuk kita nih Bukan dari kaki kita. Agar kita bisa nginjek-nginjek dia seenak kita. Bukan dari tangan kita sehingga kita bisa perintahkan dia seenak kita. Tapi dia dari tulang rusuk yang harus kita jaga dengan tangan kita. Kita harus melindungi dia. Dia selalu ada di samping kita. Jadi dia pendamping kita sebenarnya. Dan Rasul SAW mengatakan An-nisa usyaqaiqur rijal. Perempuan itu belahan dari lelaki. Belahan dari kita dia. Maka kita harus mulai memikirkan bahwa tugas istri kita pada hakikatnya lebih besar dari tugas kita. Kerjaan dia nggak ada putusnya. Anda masih ingat di sini Anda tulis bagaimana ketika Anda mendaftarkan kakak Anda untuk perpanjang paspor itu. Anda ada perpanjang paspor online ya. Kakak Anda ibu rumah tangga. Anda cari profesi, nggak ada ibu rumah tangga yang ada koki, guru, dokter, guru, security, ibu rumah tangga nggak ada. Yang ada lainnya. Subhanallah. Anda nggak tahu apakah mereka menganggap pekerjaan ibu rumah tangga ini rendah. Padahal ibu rumah tangga itu mencakup semuanya. Istri kita itu jadi hakim. Kalau anaknya ribut, siapa yang menghakimi? Istri kita. Istri kita itu guru di rumah. Bahkan madrasah pertama anak kita istri kita. Kita lupa dengan tugas dia yang berat sekali mengajarkan anak kita. Mengajarin ngomong. Ibunya yang ngajarin dia ngomong. Bapaknya jarang ketemu sama anak kita. Ngajarin jalan tuh. Guru yang lebih besar. Istri. Tapi gak disebut. Ibu rumah tangga gak disebut. Koki disebut. Padahal istri kita lebih dari koki. Dia yang memasakkan buat kita. Buat anak-anak kita. Kerjaan yang tiada hentinya. Tim pengamanan iya, dia security. Antum lihat, jangan manusia. Antum lihat ayam. Bagaimana perasaan ayam itu menjaga anak-anaknya? Dia serahkan tubuhnya untuk dimakan oleh elang asalkan anaknya tidak dijamah. Terkadang kita lupa dengan peran besar istri kita. Perjuangan dia, pengorbanan dia dan kita semena-mena hal jamaah. Sehingga rumah tangga, ibu rumah tangga seakan-akan bukan pekerjaan yang mulia. Yang kedua, istri itu pencemburu. Jadi kita ketahui, ini istri kita pencemburu. Dia cemburu sama siapa? Bukan sama istri kedua kita, sama ibu kita cemburu. Kita kalau suka ngasih ibu kita ya, dia ada perasaan di hatinya, bang, masa dikasih terus ibu, bang. Kita bagi-bagi sama adik kita, sama kakak kita. Terkadang istri itu cemburu. Betul nggak ibu-ibu? Diam dia. Iya. Bapak-bapak betul nggak? Ibu-ibu, ini ibu-ibu jadi saksi. Bilang iya apa enggak aja di sana sudah. Iya. Oh iya. Terkadang seperti itu. Maka kita harus tahu, ah ya udah, itu sifat istri kita. Jadi kalau kita mau ngasih orang tua kita, nggak perlu istri kita tahu. Hah? Marah dia? Enggak. Dia malah bisa terjaga hatinya. Dia lebih terjaga hatinya. Makanya bapak-bapak nggak perlu istri itu pegang ATM bapak-bapak. Datang gajian, laporan. Assalamualaikum, ini gajinya. Serah. Gak perlu seperti itu. Karena bapak-bapak punya tugas banyak. Harus ngasih orang tuanya, harus membantu adiknya. Dia itu penjuru, penjemur. Dan itu biasa, wajar. Selama tidak berlebihan. Di rumah Rasul SAW. Istri Nabi pun cemburu. Bayangkan, kita sudah sampaikan itu bagaimana ketika Rasulullah SAW lagi ada tamunya. Lagi ada tamunya, ada yang kirim makanan, ditampel sama Aisyah. Biar. Ada tamunya jemaah. Mungkin kalau berduaannya lagi ribut, itu wajar. Ini ada tamunya. Akhirnya Rasulullah SAW sama sekali nggak marah. Dia cuma menyindir ibunya, menyindir siapa? Istrinya dengan mengatakan gharat ummukum, ibu kalian lagi cemburu nih. Nabi ambil tuh makanan dikasihkan ke sahabat-sahabatnya. Enggak ribut, nanti masuk kamar disidang. Sini duduk. Apa yang kau lakukan bikin malu aku? <laughs> ada ya, Ma. Itu spontanitas seperti ombak naik walaupun sampai 30 meter. Akhirnya dia juga ber. Kalau dibiarkan selesai. Tapi kalau diungkit-ungkit, nggak akan selesai. Sudah, kita lanjutkan perjalanan kita karena kecemburuan itu hanya sebentar. Kemudian yang ketiga, perempuan itu perasa dan mudah tersinggung. Nah, itu tabiat wanita dan itu keutamaan para wanita. Rasulullah SAW mengatakan ini lihat, ini tulisan hadisnya nyambung ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhab li lubbir rajulil hazim min ihdakunna kata perempuan ini kata Rasul aku tidak pernah melihat orang yang akalnya kurang agamanya juga kurang agamanya kurang ini maksudnya dia ya kita lihat kalau head dia nggak sholat nggak puasa yang bisa membuat pikiran orang itu hilang jadi ada orang-orang kalau melihat istrinya itu Allah langsung teler sama Masya Allah. Daripada perempuan-perempuan itu. Dan ini kita katakan sebagai keutamaan para wanita. Tadi kita katakan hak cerai ada di tangan siapa? Suami. Kalau di tangan wanita, mungkin gak ada yang punya istri. Istri kita, kayaknya kita dikatakan dia perasa sakit hati sedikit, Kak. Sudah, pulanglah engkau ke rumah orang tua. <laughs> Wah, gitu kan susah. Dia, udah aku carikan kau, Kak. Pergi. Tapi tidak. Karena apa? Karena lagi lebih panjang berpikir. Istri itu sekali nih suaminya ngomong mau kawin lagi, itu tasnya udah disiapin. Baru ngomong tuh udah mau kabur ya? Apalagi kalau dia Allah Akbar, perasa banget. Dan kita lihat di SD, di TK, di TK ya, playgroup itu siapa gurunya? Wanita. Coba bapak-bapak yang jadi guru. Digampar tuh sama anak-anak tuh. Ada yang main-main anu tapi ibu itu perempuan itu masya Allah dilerai, digendong, dikasih tahu dan itu wanita. Jadi kadangkala kalau kita ngomong ini dia marah sedikit kita ngomong dia marah itu wajar. Istri Rasul SAW, Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi udah lama hidup sama Aisyah. Pada suatu hari dia ngomong sama Aisyah. Inni la a'lamu idha kunti anni radiyah wa idha kunti alayya ghadba. Aisyah, Aku tahu kapan kau lagi marah sama aku dan kapan kau lagi senang sama aku. Apa kata Aisyah? Min aina ta'rifu dzalik? Dari mana kau tahu? Berarti kan Aisyah ini menyembunyikan sebenarnya. Tapi Nabi tahu dia lagi marah, lagi apa. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Amma idza kunti anni radiyah fa innaki taqulin la wa rabbi Muhammad. Kalau kau lagi senang sama aku, Biasanya kau kalau sumpah itu tidak demi Tuhannya Muhammad. Masya Allah. Tapi kau kalau lagi marah, sumpahmu langsung berubah. La warobbi Ibrahim. Tidak demi Tuhannya Nabi Ibrahim. Kata dia. dia subhanallah. Nabi melihat perubahan di istrinya ini. Akhirnya suami harus tahu. Kapan istrinya lagi marah, kapan istrinya lagi senang. Gak perlu istrinya ngomong, eh aku lagi marah semangkau. Gak perlu. Itu suami harus paham dengan istrinya. Qalat ajal Kata Aisyah benar ya Rasulullah. Aku tidak meninggalkan kecuali namamu. Dia kalau marah ditinggalkan nama Nabi diganti namanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kemarin kita ceritakan bagaimana ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lagi ada keributan sedikit di rumah bersama Aisyah. Sampai Aisyah ngangkat suaranya. Ingat ibu-ibu, ibu-ibu nggak boleh ngangkat suara. Tapi kalau terjadi bapak-bapak, kita ngomong sama bapak-bapak. Kalau terjadi, ya kita bagaimana menyikapi? Gak harus kita itu dudukkan istri kita, eh sini sini. A'udzu billahi al rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Enggak perlu. Itu dia marah sedikit, wajar. Istri Nabi marah sama Nabi. Sampai ngangkat suaranya. Padahal kita tahu ngangkat suara di atas suaranya Nabi itu bisa gugur tuh amalannya. Tapi Nabi tidak membacakan ayat tadi, enggak. Bahkan Abu Bakar ketika masuk mau memberikan pelajaran dihalang-halangi sama Rasulullah SAW. Ketika Abu Bakar pergi, Nabi mulai mendekati istrinya. Tuh minta keriduan istrinya. Aisyah, kau nggak lihat tadi aku bela-belain kau tuh. Kau mau dipukul tuh sama bapakmu, aku bela-belain kau kata dia. Ya doa minta keriduannya Aisyah. Ya udah, selesai. Jadi ya kalau istri marah, antum cukup astagfirullah. Astagfirullah, minta maaf. Selesai. Lihat di sini hadis riwayat Muslim. Umar bin Khattab ini suatu hari pernah istrinya bantah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bayangkan. Subhanallah. Jadi wanita-wanita kota Mekah itu santun-santun Maksudnya sama suami itu benar-benar habis. Taat banget kita. Sampai Medina, oh, perempuan Ansor itu agak sedikit gaul, bukan <laughs> agak sedikit sama suami itu ya bedalah, ada bedanya. Kan ada perempuan itu beda-beda antar kampung ya kadang kala ya, seperti itu. Akhirnya ketika Umar nyuruh ngomong sama istrinya, istrinya ini ngasih komentar gitu dia bantah kalau kau melakukan ini gitu dia. Umar tanya, "Aturoji'in nih, kau berani bantah aku?" Kata Umar, "Iya, kenapa aku nggak berani? Tuh, istri-istri Nabi kadang kala juga kayak gitu sama Nabi." Umar bingung. Langsung Umar datang kepada putrinya Hafsah. Dia mengatakan, "Ya Hafsah, aturoji'ina Rasulullah SAW. Apakah kau pernah membantah Rasulullah SAW?" Maksudnya disuruh itu tidak langsung mentaati. Katanya Hafsah, "Na'am." Iya. Fakultu atahjuruhu kunnal yaum ilal lail. Apakah ada di antara istri Nabi itu yang nggak ngajak ngomong Nabi semalam dari pagi sampai malam? Kata Hafsah, nah ada." Subhanallah. Kalau itu tadi katanya Umar, "Ya Allah, ini bahaya." <laughs> Hanya Umar ngasih nasihat, "Eh, kau jangan pernah membantah Rasulullah SAW." Memang nggak boleh, tapi maksudnya rumah tangga ini jamaah. Namanya terjadi gesekan itu wajar. Antum kalau nggak kepingin gesekan, hidup di hutan sendirian. Antum lihat naik mobil, pas rame, keserempet, wajar nggak? Wajar. Apa dia sengaja nyerempet mobil kita? Enggak. Tapi itulah yang namanya kebersamaan ya. Itu akan terjadi gesekan seperti itu. Dan Rasul SAW menyikapi itu dengan cara yang santun. Ketika ada yang marah istrinya, ya udah didiemin dulu. Nanti kan tadi ombak itu akan turun. Penampilan perempuan itu suka sama penampilan. Dan perempuan dilahirkan kurang jamaah. Lelaki dilahirkan lebih. Betul nggak? Perempuan baru lahir langsung tuh dikasih anting. Padahal ini bayi nggak bisa gerak. Dikasih anting sama ibunya. Dikasih bandu yang ayu-ayu. Kata si anak kecil ya Allah, umi ini ngapain? Katanya. Karena apa? Supaya kelihatan nih perempuan. Tapi kalau laki lebih, disunat dia. Ada yang lebih, itu harus dipotong. Kalau nggak dipotong jadi nggak sempurna. Itulah lelaki seperti itu. Jadi kalau lelaki pakai anting nggak mungkin, dia kurang. Dan antum lihat zaman dulu yang pakai tato itu hanya perempuan. Makanya hadisnya mengatakan la'ana Rasulullah al-washima wal mustaushima. Perempuan-perempuan yang mentato, Karena apa? Karena dulu yang mentato itu cuma perempuan. Perempuan itu kurang pede gitu. Dia kasih apa supaya indah badannya itu ya. Karena dia merasa kurang. Tapi muncul generasi lelaki-lelaki yang nggak pede dengan kekelakian, Dia kasih tato sana sini ya. Nggak benar seperti itu. Perempuan suka dengan penampilan dan itu wajar. Antum kalau lagi mamanya mau kajian, subhanallah. Kita udah nunggu di mobil tuh. Udah 15 menit nggak selesai-selesai ibu-ibu. Cerminnya itu Masya Allah kerudungnya miring atas baju ukuran oh, pas ganti lagi gitu kan. Itu kalau cerminnya bisa ngomong mungkin dia ngomong anak udah bosen lihat ente. Tapi memang itu wanita. kerja di cermin terus dia. Yang namanya minta krim ya wajar lah. Jadi kalau istri kita minta krim ya. Kadang-kala dia kan perempuan itu seperti itu perempuan itu dia ingin menjaga penampilannya ya tadi kita katakan kalau dia umur kalau dia baru nikah beratnya berapa 49 baru nikah 49 istrinya 49 ya. Kan. itu 2 tahun 94 bisa jadi iya karena apa Ya udah dia hamil anak kita, makan macem-macem. Awalnya jaga penampilan, tapi biasanya perempuan itu masih menjaga penampilan, jadi wajar. Kalau perempuan itu gimana? <laughs> Kalau belum ada saingan kan dia. <laughs> Nah, yang jelas itu wajar selama tidak berlebih-lebihan. Pokoknya nggak berlebih-lebihan. Jadi kita harus wajar. Jadi perempuan itu minta cincin kadang-kala dia kepingin anting ya kepingin yang kuning kuning nggak apa apa antum belikan kalau punya rezeki banyak belakang banyak di belakang ya, lah itu seperti itu wajar wanita itu wanita kita lihat istri Rasul saw istri Nabi itu kadang-kala pinjam kalung hmm. Aisyah pinjam kalungnya Asma mau gaya dia itu <laughs> wajar memang Rasul nggak punya tapi gimana? Apa Nabi ngelarang dia pinjam kalungnya Asma? Nggak apa-apa pinjam. Ingin kalau ketemu sama sahib-sahibnya supaya kelihatan apa? Cantik gitu, walaupun dapat pinjam. <laughs> Nggak apa itu. Itu perempuan seperti itu. Nah, sekarang kita kalau sudah tahu sifat wanita itu, maka kita harus menyikapinya dengan cara yang baik. Rasul SAW itu nabi jam. Ketika dia menghadapi wanita, dia turun ke levelnya para wanita. Kita pun ketika ustadz kita ya atau kita bos di mana, jenderal, ketika menghadapi wanita, jangan mengangkat wanita itu di level bos. Di level jenderal, oh seperti ngomong sama jenderal nggak bisa. Kau harus turun. Bagaimana kau berbicara dengan dia seperti dia levelnya? Karena memang itulah seorang wanita. Bagaimana sekarang kita menyirami bunga yang layu? Biasanya orang kalau baru nikah ialah yang masih empat bulan ini Masya Allah rumahnya masih bau minyak wangi terus tapi yang udah setahun dua tahun Masya Allah buka pintu ikan apa sih? ikan tomang lagi digoreng ya? Oh, tomang gitu kan oh baunya sampai pintu tapi udah biasa nggak ada bau apa dupa ya bukan menyang ada dupa-dupa yang wangi itu gahru ya itu gahru yang sudah hilang biasanya tapi sekarang bagaimana kita mengembalikan keromantisan di rumah tangga itu? Kita bicara romantis ini bukan buat yang muda jemaah. Karena contoh kita ini yang akan kita bicarakan, umurnya beliau ketika menikah dengan Aisyah sudah berapa? 55 tahun. Jadi udah tua Rasul SAW. Ketika beliau muda, beliau menikah dengan Khadijah. Dan mungkin kisah-kisah beliau dengan Khadijah tidak banyak diriwayatkan. Kenapa? Karena Khadijah meninggal dahulu dan tidak sempat menceritakan bagaimana dia di tidak bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau Aisyah, beliau dikasih umur yang panjang sehingga bisa menceritakan apa yang terjadi di rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Setengah isi setengah kosong tuh kita sudah sampaikan kemarin. Ingat berkaitan dengan istri kita. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la yafrok mukminun mukminah kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Enggak boleh itu. Seorang yang beriman membenci istrinya yang beriman. Kalau dia benci, kariha itu benci artinya. Dengan beberapa perilaku istrinya. Ada perilaku istri kita yang kita enggak suka. Ada enggak bapak-bapak? Banyak pusat gitu kan. Insya Allah nggak banyak. Ada beberapa. Tapi biasanya orang itu melihat kepada kekurangan Jangan dilihat kepada kekurangan. Nabi mengatakan dia minha akhlak. Lihatlah kepada akhlak-akhlaknya yang kau sukai. Mungkin istri kita tidak pandai memasak. Ada ibu-ibu yang kalau masak selalu nggak enak. Antum ketawa, ada yang ketawa nih. Masya Allah, gitu kan. termasuk istri anak <laughs> Antum ah, lihat kepada yang lainnya. Dia mungkin bisa berdandan, ada wanita yang pandai bersolek Ya, Nah, Antum kalau masuk rumah lihat dia bersolek, masya Allah, langsung mati lampu. Iya ada perempuan seperti itu. Antum melihat ini ya. Jangan kalau makan lihat, oh tiap hari makan yang nggak enak. Ah ingat ketika dia membukakan pintu buat kita. Ingat ketika dia ngajarin anak kita. Ada istri yang nggak bisa masak tapi dia pinter ngajarin anaknya. Dia pinter ngaji, alhamdulillah. Masalah masak dek, nggak perlu kau masak, aku beli nggak apa. Zen nggak ibu-ibu? ada ibu-ibu zen sob kayak gitu. <laughs> Kalau enggak bisa datangkan pembantu, tukang masak gampang. Tapi tukang bersolek ini masak mungkin dapat istri pandai bermasak tapi enggak pandai bersolek, pembantunya pandai bersolek. susah kita seperti itu. Ingat, pembantu biar di sana. Kita harus cari paling nggak wanita yang pandai bersolek itu dan kita harus saling melengkapi. Awal nikah itu harus ada MUU tuh. Eko eh, nya apa? Sof, ente melengkapi anak, anak melengkapi ente. Pertanda semua tahu dengan kekurangannya dan tahu dengan kelebihan masing-masing. Ada memang wanita-wanita nggak banyak insya Allah yang dia lupa dengan kelebihan suaminya, yang dilihat kekurangan suaminya terus. Antum kenal dengan Zainab. Zainab istrinya Ibnu Mas'ud. Masya Allah Suaminya Ibnu Mas'ud ini kerjaannya nggak tetap. Tapi tetap bekerja. Terkadang dapat rezeki, terkadang nggak dapat rezeki. Seperti itu. Yang mendukung untuk makan di rumah siapa? Istrinya. Istrinya itu pandai menenun ya. Dia jual, dia berikan makanan buat buat keluarganya. Akhirnya suatu hari Zainab ini ke masjid dengar Nabi ceramah tentang sedekah. Wah, sedekah keutamaan sedekah ya. Dia pulang menjumpai Ibnu Mas'ud. Lalu Ibnu Mas'ud kata dia, mungkin mulai besok aku nggak bisa bantu kau lagi. Aku ingin sedekah, kata dia. Masya Allah tuh wanita. Akhirnya kata Ibnu Mas'ud nggak masalah, Allah tidak akan melantarkan kita. Tapi coba kau tanya kepada Rasul SAW. Berangkat Zainab ini, dia mengutarakan isi hatinya kepada Rasul SAW. Kata Rasul apa? Yang kau berikan kepada suamimu itu sedekah. Masya Allah. Gimana Zainab bisa bersama Ibnu Mas'ud walaupun Ibnu Mas'ud mungkin mata pencahariannya nggak seperti istri. Karena Zainab melihat kepada kelebihan suaminya. Antum tahu Ibnu Mas'ud itu. Kakinya, kata Rasul SAW, itu lebih berat ditimbangan di hari kiamat daripada gunung Uhud. Tuh Zainab melihat kepada kelebihan suaminya. Maka ibu-ibu pun harus melihat kepada kelebihan suaminya. Bapak-bapak lihatlah kepada kelebihan istrinya. Allah mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Gaulilah istri-istri kalian dengan cara yang patut, dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhun. Kalau kau benci dengan istri-istrimu, apa Allah suruh ceraikan? Enggak. Allah tidak suruh, ya udah ceraikan, cari yang lain kan banyak perempuan. Allah tidak mengatakan hal itu. Fa in karihtumuhun fa asa an takrahu syai'an wa Allah fihi khairan katsiran. Kalau kalian benci bisa jadi yang kalian benci itu di situ banyak kebaikan yang banyak yang sudah Allah simpan di sana. Maka kita harus melihat kepada kelebihan istri kita karena memang dia banyak kelebihannya jamaah. Ibu-ibu ada pernah dapat broadcast dia menceritakan tentang suami istri yang udah lama yang ingin saling mengkoreksi. Si istri ngomong, "Kak, Gimana kalau kita saling menulis kekurangan supaya kita bisa melengkapi. Itu kesalahan Yang harus kita tulis bagaimana kalau kita menulis kelebihan masing-masing. Karena kita disuruh melihat kepada kelebihannya. Kalau kekurangannya banyak nanti. Akhirnya si istri ini kasih kertas, si suami ini kasih kertas. Istri masuk udah pun tulis kekurangannya suaminya nih. Yang dia tidak suka dari suaminya. Satu, dua, tiga. Sampai penuh tuh kertas. Akhirnya berjumpalah kembali suami istri ini. Kak ini kak. Kasih sama kakak sama suaminya. Si suami memberikan kertas itu kepada istrinya. Si suami baca. Uh banyak banget keluhan-keluhan istrinya itu. Si istri pergi mau baca di kamar dia mungkin. Dia balik lagi. Ternyata kertasnya kosong, jangan. Kata istrinya, loh kakak kok nggak nyebutin di sana? Kata suaminya, di aku menerima engkau apa adanya. Ya kita seperti itu dalam kehidupan kita. Apa adanya sudah, antum jangan ya memikirkan ingin yang macam-macam. Yang kalau ada kekurangan kita perbaiki, tapi tetap kata Allah fa in karihtumuhunna, kalau kau benci sama istri-istri kalian, Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallah fihi khairan Ada banyak kebaikan yang mungkin tidak antum dapat dari wanita-wanita lain. Baik, yang kedua manjakan istrimu dengan kata-kata yang indah. Biasanya kalau pengantin baru itu Masya Allah Yang namanya sayang, cinta, kasih Bunga-bunga dipanggil mawar istrinya Melati, anggrek Apalah dia? Dia mungkin <laughs> Wah, bahaya Ustaz ini. Enggak lah yang indah-indah lah. Bahkan mungkin dia akan cari di internet itu. Searching di Google kata-kata yang indah. Wah, dia pelajari, dia catat, dia hafalkan. Masya Allah. Puisi-puisi indah dia kirimkan ke istrinya. Itu pengantin dapat setahun dua tahun bunga-bunga cintanya mati semua jadi kebun binatang Insya Allah udah tinggal apa kebun binatang yang belum dia ucapkan sudah apa pokok dia sebutkan naudzubillah min dzalik ya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al kalimatu thayyibah sadaqah kata-kata yang indah itu sedekah untuk siapa sedekah ini? Rasul pernah ditanya. Ketika sedekah itu siapa yang paling berhak mendapatkan sedekah itu? Nabi mengatakan wabda biman ta'ul. Kalau kamu sedekah mulai dengan orang-orang yang menjadi tanggung jawab Maka orang yang paling berhak mendapatkan kata-kata indah dari kita adalah istri kita. Bukan tetangga kita. Kita ini terkadang subhanallah. Kalau ketemu sohib ya. Ahlan, Masya Allah gimana kabarnya ente? Kalau ketemu istrinya, Hah, iya ada apa itu? Subhanallah. Dan antum bisa bedakan tuh orang-orang kalau telepon. Kalau ngomong telepon ya, di telepon istrinya sama di telepon sohibnya. Kalau di telepon sohibnya itu masya Allah, dia mau berapa jam bisa dia. Oh cerita sana, cerita sini. Di telepon istrinya, ya di ada apa nih? Iya, iya ya udah, udah udah udah. Subhanallah jemaah ya. Maka ingat Rasulullah SAW itu kalau manggil istrinya dipilih kata-kata yang indah. Panggil dengan kata ya Aish, wahai Aish. Jadi kalau namanya itu Aisyah, ada panggilan manja. Tidak dipanggil Aisyah, panggil ya Aish. Namanya mungkin Fatimah dipanggil Ya Fatim. Kita biasa manggil dia Fatimah gitu ya. Tapi suatu hari kita panggil dia ya Fatim. Masya Allah ada apa nih suamiku manggil Fatim nih? Ada maunya nih mungkin. Tapi ya kata-kata yang indah itu membuat istri senang jemaah. Rasul memanggil istrinya Humaira. Wahai yang kemerah-merahan Allah Kita biasanya kalau sudah lima tahun, sepuluh tahun tuh, ah, eh gendut sini. La haula wala quwwata illa billah. Kelebihan. Maka diganti Bapak-bapak. Rasul itu udah tua, udah tua Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan ngomong, Ustaz, itu kan buat yang muda-muda, Ustaz. Enggak. Nabi udah tua tetap memanggil istrinya dengan kata-kata yang indah. Panggil ya muwaffaqah. Wahai yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Istri kalau dipanggil dengan seperti itu jamaah, eh yang pinter masak sini. Oh dia datang cepet tuh. <laughs> Yang pinter masak dipanggil, eh yang masakannya nggak enak sini. Allahu Akbar. Nah paling nggak sekarang jamaah kita mulai. Ada orang jamaah yang susah mengucapkan kata-kata cinta. Karena dia sudah lama lupa dengan kata-kata cinta. Udah saat malu saat mau sayang sama istri saya. Ana terakhir ngomong sayang itu mungkin 13 tahun yang lalu. <laughs> Dia ketika mau ngomong sayang itu kaku, bener jamaah. Saat masa udah tua gini ngomong sayang seketika dilatih jamaah. Ada orang-orang yang kaku, antum di mobil mamanya atau di motor sebelum masuk rumah. Sayang aku, sayang kamu, sayang. Langsung buka pintu. Eh pembantu yang bukan. Gak jadi ngomong sayang kadang-kadang. Ya itu terkadang terjadi subhanallah seperti itu. Ya kita sabarlah, sabarlah antum. Jadi antum sesekalilah mau berangkat ke tempat kerja. Istri lagi di mana? Lagi di dapur masa antum keluar dari kamar. Antum ambil tuh lipstik. Lipstiknya istri tulis di cermin. Allah. Allah, Akbar. Loh, nggak apa-apa ya mah. Ini tulis kata-kata yang indah lah. Apa sih? Katanya I love you full katanya. Antum tulis kata-kata indah itu. Antum berangkat. Ingat, ibu-ibu ya, kamar itu adalah otoritas seorang istri. Pembantu nggak boleh masuk kamar tidur kita. Nggak boleh. Kalau enggak nanti itu pembantu lihat tulisan itu, nih majikan suka sama aku. Nah, karena nggak seperti biasa tulis kata-kata taruh di bawahnya bantal sesekali tuh berangkat ya ketika istri bersih-bersih ya dia lihat bantal subhanallah ada apa nih Allah kata-kata istriku aku akan pulang cepat insya Allah Masya Allah ditunggu tuh sama istrinya benar nggak jamaah praktekin yang selanjutnya khususkan waktu untuk berbincang dengannya Rasul saw memberikan contoh yang sangat indah. Beliau Nabi, umatnya banyak, urusannya banyak. Terkadang nih baru jadi apa? Jadi bos sedikit, jadi RT lah mamanya. Jadi guru ngaji mungkin kan seperti itu. Itu sudah ngomong sama istrinya, eh Afwan, anak sibuk banget. Istrinya biasanya kalau kita pulang itu ditunggu, dia mau cerita, ada yang ingin dia omongkan Rasulullah SAW sebelum tidur itu biasanya kan isya beliau berjamaah pulang beliau ke rumah istrinya lihat katanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anha ketika Nabi di rumahnya Maimunah Nabi itu nggak langsung tidur ngobrol dulu sama istrinya mungkin istrinya ada curhatan yang ingin dia sampaikan didengarkan sama Rasulullah SAW Jangan berkata, usap kita kerjaan di luar banyak. Ingat istri kerjaannya lebih banyak. Dan kita ini alhamdulillah banyak tempat curhatan. Di luar ngobrol sama teman ya cerita macam-macam Istri kita seharian jamaah di rumah nggak ada teman ngomong dia. Sampai datang suaminya malam hari diajak ngomong capek gitu. tidur langsung dia. Rasulullah SAW masih ngobrol sama istrinya. Aisyah pernah cerita sama Nabi. Ini cerita tentang hadis Ummu Zara ya. Panjang ceritanya. Kalau kita mengkaji ini sampai zuhur belum selesai. Itu Rasul SAW duduk mendengarkan Aisyah. Didengerin Aisyah cerita terus dan hadir dalam cerita itu. Kenapa? Setelah Aisyah cerita, Rasul memberikan komentar. Rasul nggak memotong ceritanya Aisyah. Mungkin Nabi udah tahu dengan cerita itu. Nabi tidak. Kita kan kadang-kadang kalau istri cerita, oh anak udah tahu tuh. Udah tahu tuh. Maksudnya nggak usah dilanjutin ceritanya ente gitu. Subhanallah. Biarin sampai selesai dia ngomong. Baru setelah itu kita beri komentar yang indah. Kita ya Allah ceritamu indah sekali ya. Sering-sering deh cerita kayak gitu nih. Abang Masya Allah ya. Insya Allah tiap hari dia akan cerita sama kita. Kemudian kita lanjutkan hargai pendapatnya. Istri ini punya pendapat. Terkadang pendapat suami, walaupun suami ini sudah wah sekolahnya mungkin sudah doktor profesor. Terkadang pendapat istri itu lebih baik dari pendapat suami. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Hudaybiyah tahun ke berapa? Ke-6 Hijriah. Rasul menjanjikan kepada sahabatnya kalau kita mau umroh. Kita insya Allah akan memasuki kota Mekah. Tahun ke-6 Hijriah nggak bisa masuk Mekah. Para sahabat ngomong Rasul, kau janji Rasul kita akan masuk Mekah. Kata Rasul SAW, apakah aku ngomong fiha dan am? Apakah aku ngomong tahun ini? Enggak, kata sahabat. Akhirnya Rasul menyuruh pada sahabatnya untuk mencukur mereka dan motong korban mereka. Untuk tahalul Rasul nyuruh jamaah, sahabat nggak ada yang bergerak. Mereka sedang shock. Mereka udah deket, udah kelihatan tuh Mekah itu. Tempat mereka dilahirkan di sana dulunya, tempat mereka tawaf, nggak bisa masuk mereka ya Allah sedih banget. Nabi nyuruh mereka belum bisa nerima. Masuklah Rasul SAW kepada istrinya Ummu Salamah Hind Akhirnya dilihat wajah Rasul kok berbeda ya. Tanya Ummu Salamah, kenapa kau Rasul Kata, aku perintahkan kepada mereka, mereka enggak taat. Aku takut agar Allah turun. Allah Awatuhibbu dhalik, kata Ummu Salamah, kau ingin mereka melakukan hal itu? Ya, iya kata Rasul SAW. Keluarlah Rasul SAW. Wala tukallim dan minhum. Kau jangan ngomong sama satupun dari mereka. Jangan ngomong. Kau potong hewan kurban, hadimu, Kemudian kau panggil tukang cukurmu, kau cukur. Sudah selesai. Rasul langsung menjalankan pendapatnya Ummu Salam. Keluar dia. Sahabat ketika melihat Rasul melakukan hal itu, ya udah, langsung rebutan mencontoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terkadang kalau ada orang dikasih tahu pakai lisan nggak masuk, istri kita memang kita suruh sesuatu, dia diam mengong gitu kan? Kita udah, kita jalan sendiri mengamalkan kadang kala anak kita, anak kita nih mainan nggak dikembalikan mainannya kan? Eh ayo kembalikan mainannya. Wah dia asik main. Coba bapak atau ibunya ngembalikan mainan itu. Anak itu akan ikut. Ah ya udah dia ikut ya. Seperti itu. Jadi ada amal itu lebih baik daripada perkataan terkadang. Hargai pendapatnya istri ya. Kemudian jangan suka mem... sampai kapan Sob? Kita lanjutkan Ya, kita istirahat dulu Pak. Jamaah, masih siap untuk melanjutkan. Jangan suka membanding-bandingkan istri. Ke rumah itu jangan pernah bawa ke dalam rumah istrinya orang. Rumahnya kita yang dibawa istrinya orang. Oh, istrinya fulan itu gini, gitu, macam-macam. Istri kita udah ngeliatin terus. Ah. Eh, Bang, kau tahu Kak? itu suaminya fulan itu juga kayak gini kayak gitu kayak gitu ya udah ini istri bawa suaminya orang si suami bawa istrinya orang jangan ya udah itu istrimu ya seperti ini loh nih wujudnya seperti ini beratnya 68 kilo kulitnya sawo sedikit busuk gitu kan? Ya memang seperti ini. Istrinya Fulana Masya Allah. Beratnya 49, tingginya 180. Wah, itu kurus banget. <laughs> ya itu istrinya Fulan. Tapi jangan dibawa-bawa ke rumah. Jangan, jangan. Karena Rasul nggak pernah membanding-bandingkan istrinya orang. Di rumah. Ya kita harus syukuri. Ibu-ibu juga jangan membawa suaminya orang ke rumah. Ya itu suami ibu yang disyukuri kalau memang ada kesalahan di istrinya, ingin memperbaiki, nggak usah nyebutkan fulana. Tinggal ngomong, dek, aku kepingin kamu seperti ini, dek. Ngomong gitu aja. Dek, kau tahu dek, istrinya fulan. Waduh, itu kita ngomong istrinya fulan, langsung dia melotot sama kita. Yang selanjutnya, urusan rumah, berikan otoritas itu kepada istri nggak usah ikut-ikut. Mau bangun rumah keramiknya, mau beli keramik nggak perlu ikut-ikut tuh apa-apa. Tanya istri. Istri, lihat kau mau keramik yang kayak apa? Yang kayak gini bang. Kita nggak suka tuh. Nggak apa-apa, pasang. Kenapa? Dia yang bakal di rumah. Dia yang 24 jam di rumah. Kalau kesenangan kita, kita jarang lihat tuh keramik. Tapi biarkan dia. Dan istri itu seneng tadi kita Katakan penampilan, masya Allah. Di rumah itu dia suka merubah ruang tamu ya. Masya Allah, dia dorong ke sana, dorong ke sini. Kita kalau masuk nggak perlu komentar jelek. Kita masya Allah di bagus banget gitu kan. Besoknya dorong lagi ke sana, <laughs> dorong sini. Masya Allah. Ada sebagian suami mungkin digembok tuh lemarinya supaya nggak goyang-goyang. Tapi itu berikan kepada istri. Urusan rumah itu urusan istri. Mau kasur yang kayak gimana, mau meja makan kayak gimana. Kecuali ketika dosa baru Rasul Sallallahu Wasallam itu menegur istrinya. Kalau ada di rumah itu ada gambar-gambar, mungkin gambar binatang hidup, Rasul baru menegur istrinya. Tapi kalau enggak dibiarin. Karena yang tinggal di rumah itu istri jemaah. Maka tolong berikan otoritas itu kepada istri. Apa maunya dia? Silahkan. Selama tidak berlebih-lebihan istri memerlukan hiburan. Kalau bapak sudah banyak hiburannya, tiap pagi keluar rumah, ketemu sahib-sahibnya atau kemana, nongkrong dia itu, istri butuh hiburan jamaah. Dia itu sama seperti kita. Kalau seorang suami kerja di kantor, ada liburnya nggak? Ada liburnya. Sabtu Ahad libur. Istri kita pernah libur kerja jemaah nggak pernah libur sama Dia dari lahir, dari jadi istri sampai mati tetap dia itu nggak ada liburnya. Umpamanya dia, aku hari ini nggak mau ngurus anak, nggak ada. Tiap hari dia akan ngurus anak, tiap hari dia akan mempersiapkan anak-anaknya, dia akan. Tapi sekali kaya kita liburkan istri kita, nggak libur full. Kita bawa dia hiburan ya. Rasulullah Shallallahu Subhanallah jamaah. Beliau itu kadang kadangkala mengajak istrinya nonton apa? Yang Habasyah itu ya. Latihan latihan perang lah. Melihat hal itu bahkan Rasul sallallahu alaihi mengatakan kullu syai'in laysa min dzikrillah azza wa jalla fa huwa laghwun wa lahwun aw sahwun illa arba' khisal. Kecuali empat hal yang tidak termasuk sia-sia. Salah satunya adalah menghibur istri, main sama istri ya Rasulullah SAW lomba lari sama istrinya. Siapa bapak-bapak yang pernah lomba lari sama istrinya? Setelah ngaji ya, setelah ngaji ya, Ada nih, susah, susah mau lomba lari sama istri Ustaz. Masa pakai kerudung panjang gitu? Aisyah pakai kerudung panjang. Malam hari tapi jamaah. nggak ada lampu tuh. Ketika itu Rasul bersama pasukan perang, pasukan perang yang disuruh maju ke depan. Eh, jalan dulu kalian. Rasul berduaan sama istrinya. Kata Rasul, yuk lomba lari. Ayo kata Aisyah. Lari Aisyah kenceng kalah Rasul SAW. Subhanallah. Wajar. Ketika itu Aisyah masih langsing. masih langsing dia. Akhirnya setelah beberapa tahun kemudian Nabi masih ingat dengan kejadian itu. Kata Aisyah, eh gimana kalau kita lomba lari lagi gitu dia. Ayo kalah Aisyah. Karena sudah mulai mulai ada isinya sudah. Ya itulah istri itu kalau ya baru nikah biasa masih langsing. Tapi kalau sudah dua tiga tahun jemaah Kata Rasulullah SAW, eh satu-satu. Hadhihi bitik. Dulu aku pernah kalah, sekarang kau kalah. Kata Rasulullah SAW. Usahakan sekali-kali bawa istri kita hiburan, ke tempat rekreasi yang halal, ajak ke pantai. Ya. Hari ini kau nggak perlu masak, istriku, aku yang masak. Nah, itu liburan spesial walaupun masaknya Indomie nggak apa-apa. Seneng tuh istri jamaah, seneng. Subhanallah, kita lihat umpamanya istri kita lagi goreng-goreng, istriku duduk manis kau di sana. Semua aku siapkan. Allah Akbar. Sesekali. Kalau tiap hari berarti memang kuli suaminya. Enggak, sesekali itu sesekali karena itu bukan tugas seorang suami. Iya hiburan kemudian rekreasi bersama keluarga ya. Rasulullah SAW berjalan bersama mereka Insya Allah kita cukupkan sini istirahat dulu Saat berapa menit saat? 20 menit ya supaya antum semangat lagi datang ke sini Insya Allah kita lanjutkan setelah ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi alamin وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين قائد الغر المحجلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد kita lanjutkan kajian kita mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya sebelum jam 11 sehingga kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Hah? Cukup insya Allah jemaah. Sampai mana jemaah? Rekreasi ya nih rekreasi. Ingat usahakan sekali-kali keluar bersama keluarganya khususkan waktu ya. Mungkin di rumah itu terlalu ribet sama anak-anak ya. Ya udah Titipin anak-anakmu. Antum berangkat ke villa berdua, insya Berdua, sama istri. Sekali-kali jamaah. Terus anak di mana? Ya titipin lah sama tetangga, tapi jangan titipin sama orang tua. Sebagian orang tua itu anak ingat dengan seorang yang titip anaknya sama orang tuanya. Tuh si anak mau rekreasi sama istrinya, anaknya dititipin ke kakek sama nenek. Si nenek seneng aja sama dititipin sama cucunya. Masya Allah lucu-lucu itu cucunya. Tapi si kakek marah dipanggil tuh anak-anaknya. Kalian bawa hasil karya kalian. Tuh, ibu kalian sudah ngedein kalian, sekarang dititipin cucunya lagi kita dia. Bawa tuh. Makanya kita paling enggak gantian lah sama ikhwan. Eh, anak titip anak-anak ya. Anak mau dua hari nih. Umpamanya, huruf jalan-jalan butuh yang mereka perlu untuk kesian dia itu capek dia itu capek yang selanjutnya membantu pekerjaan rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masuk rumahnya beliau menjadi siapa menjadi suami Ingat jenderal bintang 4 Masuk rumah itu tinggal semua bintangnya Dia masuk sebagai suami Apa tugas suami di rumah? Kita lihat Rasul SAW bantuin istrinya Kadang-kala anak minta digendong ya Subhanallah Nabi SAW Cucunya Umamah digendongin Mungkin ibunya ada apa Digendong, dibawa Sholat pun dibawa Sallallahu alaihi wasallam Maka sekali-kali kita bantuin istri kita pekerjaan rumah kita Ya tadi nyapu rumah, dek kau nggak usah nyapu dek, aku nyapu hari ini. Apalagi nyuci baju. Ibu-ibu ini juga usahakan ya. Terkadang suami itu tidak memiliki perhatian kepada istrinya karena semuanya dikerjakan oleh pembantu. Sekali-kali jangan ada khusus-khusus perbuatan khusus harus istri yang mengerjakan. Umpamanya apa? Bikin teh, Jangan pernah pembantu bikinin teh suami. Supaya apa? Supaya suami tahu nih yang bikin ini tangan istrinya. Kak ini aku yang bikinin kak. Coba rasakan kak, insya Allah. Sehingga tatkala suami makan di luar ya, minum teh di luar, Allah lebih lebih enak bikinan pembantuku. Mah nggak nyaman lah seperti itu. Tapi kalau dia lebih enak bikinan istriku, karena memang ada hal-hal khusus yang istri harus melakukan hal itu. Suami ingat membantu pekerjaan istrinya, apa yang perlu dibantu, yang bisa dibantu. Ketika goreng-goreng istrinya, pegang tangannya, Dik. Kita goreng berdua, Dik. Ya <laughs> Iya jemaah, goreng apalah, bismillah ya. Ketika cuci cuci piring, di anak bantuin adik cuci berdua, Allahu akbar. Ya. Itu salah satu yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masuk rumah sebagai suami. Tidak menjadi beliau imam, beliau presiden ketika di luar, tapi masuk rumah sebagai suami. Sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat Rasul SAW sebagai suami di dalam rumah. Romantis di atas ranjang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nisa'ukum harthul lakum, fa'tu harthakum anna syi'tum." Istri-istri kalian itu adalah ladang buat kalian. Datangi kalian ladang kalian. an itu apa terjemahan saya? Terserah kalian. Sekehendak kalian. Itu ladang. Rasul sallallahu alaihi wasallam Tunggu, ini kayaknya ada yang lewat jemaah. Uh, jadi ternyata lepas jemaah. Afwan, afwan jemaah. Nah, kita kembali kepada Loh kok banyak yang lepas hilang punya anak jemaah. Allahu Akbar. Ya. Ini bukan kesalahan anak, kesalahan tukang cetaknya. Nah, kita sampai mana tadi? membantu pekerjaan rumah ya. Membantu pekerjaan rumah terus ke halaman 20 Masya Allah Iya Laqad kana lakum fi rasulillahi Uswatun hasanah Tidak kita romantis di ranjang ini halaman berapa? Oh belum, belum ya Mak Nah Ya kita lanjutkan membantu pekerjaan rumah. Ingat lapatkan lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh yang paling mulia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang akan kita contoh? Terkadang di beberapa tempat ada sebagian suami mengatakan, "Nah, di sini nggak seperti itu." Suami, semua kerjaan itu istri yang ngurusin. Tapi contoh kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka contohlah nabi kita alaihi salatu wasallam ketika dia membantu urusan rumah tangganya. Bersolek dan masuk rumah dengan senyuman. Suami ini keluar rumah wangi biasa Mandi pagi ya dengan semprot minyak wangi sana sini. Biasanya pulang itu sudah bau. Karena berkeringat sana, keringat sini, usahakan ketika memasuk rumah itu udah disediain minyak wangi mamanya di mana? di tasnya ya. Rasul kalau masuk rumah itu pakai siwak. Menjumpai istrinya itu mulutnya bersih. Jadi ketika dia mendekati istrinya dalam kondisi istrinya senang. Karena ada suami-suami itu tadi kalau berangkat bersih masuk kumuh dia itu. Maka kita harus rubah hal itu. Kita lihat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu dia mengatakan, "Inni la atazayyanu limra'ati kama tatazayyanu." Aku ini bersolek untuk istriku. Sebagaimana dia bersolek untukku. Lianna Allah Ta'ala qal walahunna mithlul ladhi alaihinna bil ma'ruf. Perempuan itu memiliki hak sama seperti haknya. Sama setara dengan kewajiban dia. Maka kita harus berikan hal itu. Bersolek gimana? Ya udah, istri kita senangnya pakai baju apa kita di rumah. Terkadang suami ini kalau masuk rumah dia cari baju yang paling enak. Yang udah bolong-bolong. Sarungnya udah bolong-bolong. Si istri ngeliatin suaminya, ya Allah katanya. Gimana mau nafsu dia kayak gini ya? Dia ngeliat suaminya kayak gitu ya. Pakailah baju yang indah yang disenengin istrinya. Dan ibu-ibu ketika ingin sesuatu dari suaminya, sediakan bajunya. Kak, aku ingin kakak pakai-pakai ini. Kak. Siapin ya, supaya kelihatan ganteng di rumahnya. Karena orang biasanya ngelihat orang ganteng di luar. Dan ibu-ibu harus tahu juga ketika di rumah hendaklah bersolek untuk suaminya. Masuk rumah, umpamanya keluar nih kajian ya umpamanya pakai abaya rapat masuk rumah ganti kostumnya. Insya Allah pakai baju yang seksi-seksi. Jangan pakai daster terus gitu kan. Bolong. lagi katanya bisa Enggak pakai. Dan suami sekali-kali belikan. Masuk ke toko, cari baju yang seksi di sana, bungkus yang bagus, kasihkan kepada istrinya. Insya Allah dia akan pakai. Kalau dikasih dengan cinta. Tapi kalau dilempar eh ini, pakai itu. Oh, wah, itu nggak akan ada tuh cinta di rumah. Romantis di meja makan, subhanallah. Kita bicara Nabi dalam rumah sekarang. Di meja makan beliau sangat romantis, subhanallah. Pernah Rasulullah SAW makan sama Aisyah. Ingat Aisyah dalam kondisi haid. Artinya nggak bisa dipakai dia. Ketika itu Rasul makan daging. Setelah digigit sama Aisyah gigit dagingnya. Sama Rasul diambil tuh. Daging yang ada sama tulang itu. Rasul menggigit di tempat mulut Aisyah gigit. Kalau kita dicari tempat lain. Mana? Rasul SAW itu bekas mulutnya. Ketika Rasul SAW, ketika Aisyah radhiyallahu taala anha minum, Bismillah. Itu perempuan biasanya pakai lipstik kan? Ada bekasnya tuh. Itu Rasul minum di tempat Aisyah minum ya ma. Allah Akbar. Apa kata Aisyah? Wa ana Aku sedang haid. Ada suami-suami kalau istrinya lagi head, misalnya sana jauh-jauh nggak usah deket-deket kan. Rasul tambah deket sama istrinya. Itu usahakan. Mulai sekarang kita berusaha kalau makan jangan di piring yang berbeda. Satu piring, satu gelas. Nggak perlu tuh dia suami gelas, istri gelas ya. Jangan satu gelas berdua. Kita ini sekarang karena kebanyakan gelas. Jadi akhirnya semuanya pakai gelas kan. Tapi suami istri kalau bisa makan itu satu piring. Kalau makan itu kepegang tangan istrinya, masya Allah. Terus ini, ini penting nih, salah satu sunnah yang mungkin yang paling yang belum zuat afan mungkin di luar aja gitu kan? <laughs> ingat ini pelajaran buat yang sudah zuat dan yang belum zuat siap-siap untuk cepat zuat. Bismillah. Nah, nih di meja makan. Ada satu sunnah yang kita bisa menghidupkan keromantisan di meja makan, yaitu sunnah menjilatin tangan kalau habis makan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza akala ahadukum fala ta'aman fala yamsah asabi'ahu hatta yalqaha aw ikha. Kalau kalian makan makanan, Jangan diusap pakai tisu atau pakai air sampai kalian menjilatin tangan kalian atau kalian menjilatkannya. Masya Allah. Jadi kalau makan sama istri, istri selesai makan di tanganmu di pegang tuh Bismillah. Masya Allah. Ini sunnah nih cuma. Tapi suami juga harus tahu diri. Ya jangan makan gitu. Eh, dek, yuk. Ya siapin tangannya gitu kan enggak lah. Ya dengan cinta dan kasih sayang. Dan ini sunnah jemaah. Kita lihat ibu-ibu itu kalau anaknya makan ya, biasanya belepotan tangannya. Apa yang dilakukan oleh ibu itu? Dijilatin tangannya. Sekali-kali tangan suaminya dijilatin. Insya Allah. Ingat itu di rumah, jangan di warung. Kita halaman berapa? Anda jadi bingung sama halaman-halamannya. Halaman 31. Di mana halaman 31 ini? Nih, romantis di kendaraan. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau bicara romantis, Rasul Sallallahu alaihi wasallam adalah contoh buat cinta seumur hidup dan semati sosok. Karena istri Nabi semuanya itu akan jadi istri Nabi di akhirat juga, bukan cuma di dunia. Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Anas cerita nih cerita romantis Nabi ini nggak bisa kita bayangkan ya. Itu Nabi. Ketika Rasul menikah dengan Sofia pulang dari Khaybar. Anas bersama Abu Talha itu yang menemani Rasul SAW sampai kota Madinah. Anas melihat ketika Sofia naik ontanya Nabi. Onta itu kan tinggi. Kalau naik onta biasanya di Arab itu mesti ada kayak tangga. Biasanya kalau di Arafah itu dikasih timba kayak timbanya bekasnya cat itu, itu orang bisa naik ke onta kalau naik itu. Nggak ada ketika itu. rasul SAW menjadikan lututnya jangan. Nabi menjadikan lututnya nih. Sofia naik lututnya Nabi. Baru naik ke ontanya. Koromantisan yang lebih dari apa ini jamaah subhanallah. Jadi sekali-kali Bapak Nih. Antum ketawa, bukain pintu buat istrinya. Gimana kalau di motor saat itu kalau mobil, di motor masa mau digendong saya dudukin saya. Enggak. kalau motor ada yang ngomong dibukain helmnya. Di aku yang bukain deh. Allah Akbar jamaah ya. Indah nih hidup sebenarnya nih jamaah. Kalau kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali-kali kita bukain istri kita mau turun, jangan turun dulu. Kakak yang turun dulu, bukain. Subhanallah. Tasnya pegangin, masya Allah. Terus gandeng dia jamaah masuk ke rumah Allah. Siapa yang kesini tadi gandeng istrinya? Jauh-jauhan sama istrinya, eh malu-maluin. Subhanallah, kita lihat setan itu ketika belum nikah, uh gandengan terus. Setelah nikah nggak ada lagi. Karena apa ya sudah kita kan udah suami istri. Kalau dulu kan masih pacaran, naudzubillah Sekarang boleh tuh pegang. Pegang tangan istrinya. Bukan kita ingin memamerkan kepada orang tidak. Ketika sampai Medina, mau masuk kota Medina, Abu Talha dan Anas kan mendampingi Rasul SAW. Ketika itu ontanya Nabi terperosok. Sehingga sempat terjatuh Sofia. Anas bin Malik mengatakan kepada bapak kepada suami ibunya Abu Talha Al-Mar'ah Tolong perempuannya di diselamatkan dulu Rasul SAW langsung mengatakan Hiya ummukum kata Rasul Dia ibunda kalian Maksudnya dia istri Nabi Muhammad SAW Karena para sahabat nggak tahu apakah itu jadi istrinya Karena dia ketika itu tawanan perang Rasul mengingatkan dia adalah ibunda kalian Sallallahu alaihi wasallam ya Ini romantis di atas ranjang ini kayaknya mana khususon ini. Tapi kita lihat Rasulullah SAW istrinya sedang haid, beliau tetap bermain bercumbu dengan istrinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Halaman 140. Terkadang istri kita itu minta sesuatu. Kita lagi jalan, dia ingin sesuatu. Bang, ah nggak usah mah. Terkadang kayak gitu, nanti kan, nanti aja gampang gitu kan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberhentikan pasukan perang untuk istrinya. Pasukan perang diberhentikan untuk istrinya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika itu ada kalungnya Aisyah ini yang pinjam sama Asma dikatakan hilang jatuh terputuskan kemana Rasul suruh berhenti pasukan perang untuk nyari itu kalung jamaah jadi kalau sekedar istri kita kepingin apam ya apa waktu itu apam barabai gitu kan antum iya, berhenti udah jauh berhenti anak berhenti buat kau deh kau kepingin apa deh langsung belikan dia itu sebagai penghormatan seorang suami kepada istrinya jamaah udah dia udah capek kerja inginnya dia itu kan sekali-kali nggak tiap hari itu pun terkadang kita tidak menggubris keinginan dia sekali-kali. Kalau Rasul memberhentikan pasukan perang, antum cuma menghentikan motor antum. Ya. Puncak keromantisan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bayangkan. Ketika istri Nabi itu mulai ada keributan biasa lah yang namanya madu. Anak ini benar-benar cocok dengan ucapan istri kedua itu madu. Kenapa? Karena madu itu manis ya mas. Kalau racun yang susah namanya. Jadi istri kedua bisa disebut madunya. Yang ketiga madunya. Tapi memang mereka madu insya Allah. Rasulullah SAW melihat di antara istrinya keributan. Beliau ingin menjaga suasana. Sampai beliau pernah mengharamkan madu. Disebutkan. Allah SWT menegur Rasulullah SAW. Allah mengatakan ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwaj Subhanallah. Rasul mengharamkan madu itu karena apa? Ingin membuat istrinya semua senang. Tapi Allah tegur, jangan engkau, wahai Nabi kenapa engkau mengharamkan yang Allah halalkan buat engkau dengan harapan kau bisa menyenangkan istri-istrimu? Wallahu ghafurur rahim. Yang selanjutnya, ungkapkan cinta. Bagaimana mengungkapkan cinta? Memang cinta itu terkadang nggak perlu diungkapkan. Karena cinta itu harus dibuktikan. Tapi terkadang kita perlu mengungkapkan cinta itu. Setahun, dua tahun, tiga tahun. Kita mungkin gak pernah mengucapkan kepada istriku, istriku, aku sayang sama engkau istriku. Subhanallah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hal itu. Dan beliau mengatakan, "Ida ahabba ahadukum akhahu falyu'lim." Dengan orang lain nih, kalau kita cinta dengan orang lain karena Allah Subhanahu Wa Taala, Rasul mengatakan, kasih tahu dia, datang kepada dia, ya fulan, uhibbuka fillah. Fulan aku cinta engkau karena Allah SWT. Itu orang lain. Bagaimana dengan istri kita? Rasul SAW pernah ditanya, ayun nas ahabbu ilai Siapakah orang yang paling kau cintai? Apa kata Nabi? Aisyah. Aisyah yang paling kau cintai. Jadi sekali-kali kita perlu mengungkapkan cinta kita kepada istri kita, duduk bersama dia, umpamanya kita tidur di pangkuan dia Rasul SAW tidur di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha mempersembahkan untuknya hadiah Rasul SAW mengatakan tahadu tahabu kalian saling berbagi hadiah kalian akan saling mencintai cinta ini yang udah mulai kering di rumah kita Terkadang sepanjang tahun kita nggak pernah kasih hadiah istri kita. Mulai kering tuh. Tapi sekali-kali kita mampir ke toko emas. mampir aja Ya mampir beliin lah, nggak harus yang banyak-banyak, nggak semuanya mampu emas. Ya tinggal masuk ke toko aksesoris banyak sekarang. Toko aksesoris beliin dia, umpamanya kalung yang dari perak atau apa. Ngomong sama istrinya, istriku aku nggak bisa ngasih banyak sama kau istriku. Subhanallah. Dan wanita ingat la tahkiran jaratun li ya nggak boleh itu wanita meremehkan hadiah dari tetangganya, apalagi dari suaminya. Apa yang diberikan oleh suaminya, terimalah. Karena itu kemampuan dia. Ada suami-suami memang yang pelit. Dia gajinya umpamanya sebulan 10 juta. Belikan hadiah buat istrinya yang harganya 50 ribu. Ya nggak pantas lah. Liunfik dhu sa'atin min sa'atin. Waman qudira alaihi rizku yunfiq mimma atahullah. Dan kalau kasih hadiah Tolong tulis kata-kata cinta dan sayang buat dia jemaah. Untuk menambahkan suasana keindahan di rumah kita. Sekarang ini alhamdulillah banyak tempat-tempat apa gift shop ya. Yang dia itu kita kalau beli di sana dia dibungkusin sama dia, nulis apa, itulah. Kita biasa kasih ya dia buat sohib kita. Buat teman kita, padahal teman hidup kita yang lebih berhak mendapatkan hadiah dari kita, istri kita berikan hadiah kepada dia, kemudian ucapkan terima kasih. Kita kalau makan di warung, makan di rumah temen, ada yang nyuguhin teh, eh makasih ya. Ibu-ibu, anak mau tanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu kalau nyuguhkan makan sama suaminya, suaminya bilang terima kasih nggak? Nggak ada. Yang ada komentar enak nggak enak. Kalau nggak enak komentarnya panjang. Kalau enak, hmm, enak. Sudah cukup gitu aja. Padahal Rasul Sallallahu Alaihi mengatakan, Man la yashkurun nas la yashkurullah. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang Allah mengatakan, Wa qalilun min ibadiyas syakur. Jadi katakan syukron, istri kita sudah berbuat baik, dia nyiapin baju buat kita ya. Oh, ngomong sebentar. Fiku jazakillah khair Semoga Allah SWT mengganti yang lebih baik Itu tiap hari Setiap kali dia manut teh Dan kita kalau di kantor kita Ada sekretaris yang ngasih apa? Teh atau apa Kita syukron Istri kita gak pernah syukron Subhanallah Ingat itu perintah Itu perintah dari Rasulullah SAW Istri bukan pembantu Seperti ceritanya Abu Zara ya. Dan Ummu Zara ini bagaimana istrinya itu disenangkan. Istri kita memang bukan pembantu jangan. Kita diwajibkan seorang suami itu untuk membahagiakan istrinya semampu dia. Jadi tugasnya istri itu bukan cuma kerja-kerja aja. Maka kenapa seorang suami diperintahkan untuk membantu membantu istrinya mendebar menebar dusta meraih bahagia. Boleh bohong sama istri dalam koridor yang disyariatkan. Rasul SAW mengatakan, La yasluhul kadir illa fi Bohong itu tidak boleh kecuali di tiga hal. Salah satunya, ayu Ayyuhadithar rajul imra'atahu liurdiha. Ngomong sama istrinya untuk membuat dia bahagia. Gimana? Kita ni, istri kita tahu kita dia itu biasa-biasalah. Kita ngomong sama istri kita, Dek, di antara semua penghuni dunia ini. Kau yang paling cantik dia. Insyaallah. Bohong nggak dia? iya. iya, tapi nggak apa-apa. Bohong yang seperti itu nggak apa-apa sama istri kita. Dia aku sayang banget sama kau padahal dia lagi sakit hati sama istrinya. Itu boleh jemaah, itu kebohongan yang boleh. Istri pun seperti itu. Boleh dia bohong sama suaminya. Dia ngomong sama suaminya, "Wahai suamiku, subhanallah, Aku ini selama hidupku tidak pernah melihat lelaki yang lebih ganteng dari engkau Oh, padahal suaminya ya hitam polos gitu putih gelap ya putih gelap saja ya. nah kisah ketika seorang ingin membuat istrinya bahagia dia lagi duduk di depan rumahnya diceritakan oleh seorang syekh lagi bulan purnama jamaah. Tuh lihat lagi bulan purnama, suami istri duduk di depan rumah, ngelihat nah, tuh bulan purnama. Si suaminya ngomong, istriku, kau ngeliat nggak rembulan itu? Iya, ada apa suamiku tadi? Engkau lebih cantik dari rembulan itu. Allah. Ketika itu ngomong, seorang lelaki lewat. Wah, punya bahan nih gitu ya. Langsung dia pulang ke rumahnya, Masuk rumah dia ajak istrinya keluar. Istriku kata dia, ayo bawa keluar rumah. Istriku, kau lihat nggak rembulan itu? Emangnya aku buta? Eh, subhanallah, tuh wanita macam-macam kan. Ini mau diajak romantis, kau tahu si istrinya nggak bisa diajak romantis. Allah Akbar. Iya. Berapa kali engkau memaafkan istri? Istri kita bisa anak katakan hampir berbuat kesalahan. Mungkin tiap hari berbuat salah. Mungkin ada keinginan kita yang tidak dia kerjakan. Berapa kali kita maafkan istri kita? Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi ketika ditanya tentang memaafkan pembantu. Apa kata Rasul SAW? Orfu anil khadim sab'ina marrah. Maafkan pembantu itu tujuh puluh kali. Bagaimana dengan istri kita, yang Allah mengatakan tentang wanita itu, "Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim." Sesungguhnya ada di antara anak-anak kalian dan istri kalian itu yang musuh buat kalian. Tapi kalau kalian maafkan, kalian tidak memberikan sanksi kepada dia dan kalian lupakan kesalahannya, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Bermain tarik ulur. Ingat, antum tahu yang namanya tarik tambang. Kalau tarik tambang itu kan ada yang menang dan ada yang kalah. Tapi ketika tarik tambang sama istri kita, kita sebenarnya satu tim. Nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang. Jadi kalau istri kita narik, sebenarnya permisalan tarik tambang ini seperti tali ya Ya, karena nggak ada tali di sini ya. Iyalah. Tali yang seperti ini ya jemaah. Satu dipegang istri, satu dipegang suami. Ketika istri narik, suami ngulur kan? Iya. Sebenarnya istri juga ngulur. Dari bawah dia ulur. Faham nggak? Ketika dia tarik, suami ngulur, si istri sebenarnya ngulur juga. Iya, Karena talinya itu satu nyambung talinya itu. Tapi kalau antum pegang-pegangan, patah itu talinya. Begitu pula dengan istri kita. Kalau istri kita marah, antum jangan marah. Dan ibu-ibu juga lihat kalau suaminya lagi emosi, jangan dibantah. Diam aja. Karena sekali lagi ia hanya seperti gelombang yang naik bakal turun kembali. Biasanya istri mengatakan, Ustaz, anak nggak salah, Ustaz, dia yang salah. Oke, okay. Kan tahu hadis Nabi salah satu untuk membangun rumah di surga apa? Meninggalkan perdebatan walaupun benar. Tinggalkan sudah. Jadi kalau suami marah diulur, dilepas terus seperti itu. Kata Abu Darda berkata kepada istrinya, ini MOU Abu Darda bersama istrinya umur Darda. Dia mengatakan, Iza "Idza tu faraddini." Wahai Abu Darda, kalau aku lagi marah kau bikin aku senang. Kau jangan marah juga wa idza ghadibti rabbaituki. Kalau kau yang marah, aku yang akan bikin kau senang. Dengan seperti ini kehidupan itu bisa berjalan wallahu alam sawab. Kemudian jangan suka mencari-cari kesalahan kesalahan istri. Pasti ada salahnya, tapi jangan dicari-cari. Kecup dirinya sebelum meninggalkan rumah. Ini ngomong ini buat suami istri ya. Rasulullah SAW itu keluar rumah sebelum sholat dikecup istrinya. Ada pertanyaan di sini subhanallah yang mengatakan Ustaz istrinya udah tua Ustaz gimana anak kecup dia udah keriputan gitu kan kalau subhanallah subhanallah Rasulullah SAW mengecup istrinya kemudian beliau berangkat untuk melaksanakan sholat ke masjid yang terakhir ini jamaah mungkin ya gandeng tangannya menuju pintu surga Gandeng tangannya menuju pintu surga bukan hanya menuju ke rumah dan istana di sini. Karena Allah mengatakan Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusaku wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Terkadang suami hanya urusan dunia yang dia cukupin istrinya, urusan agama dia tidak pernah memberikan kepada dia. Gak pernah ngajarin sholat, gak pernah ngajarin ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir dari yang terakhir ini kita cukupkan di sini, jadilah insan yang terbaik. Siapa Siapakah insan yang terbaik itu? Bukan yang di atas mimbar ini nih. Bukan yang ceramah di mana-mana, bukan yang jadi presiden, bukan yang jadi menteri. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, bukan kepada temannya, bukan kepada muridnya, bukan kepada pimpinannya, bukan, tapi paling baik kepada keluarganya. Jadi standarisasi kebaikan dalam Islam itu dikenal di mana? Di rumah. Antum kalau baik sama istri antum, insya Allah antum adalah manusia terbaik di muka bumi ini. Berarti kita semua bisa jadi orang terbaik dengan cara berbuat baik dan mengembalikan kebahagiaan di rumah kita wallahu a'lam bishawab itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini mohon maaf atas segala kesalahan nah Ustaz Masya Allah Ini ada di sini Ustaz Coba Ustaz untuk lihat Assalamualaikum. Ustaz, bagaimana Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi istri yang apabila dia marah kepada kita, dia sering kemudian menyanyikan lagu-lagu kesedihan yang sering dinyanyikan oleh artis-artis penyanyi. Wah. Payah ini mah. Dia diajarin lah. Bilang sama istrinya, "Dek, kalau kau lagi sedih, tolonglah kau baca juz ammalah. Aku tahu kalau kau sedih gitu kan maksudnya. Jangan nyanyi. Akhirnya tidak datang rahmat Allah Subhanahu wa taala di rumah kita. Kalau dia sedih, kata Aisyah tadi, Aisyah kalau sedih dia merubah sumpahnya aja. Tetap sumpahnya dengan nama Allah tapi dengan Tuhannya Nabi Muhammad diganti dengan Tuhannya Nabi Ibrahim alaihissalam dan perlu ditegur istri kita ini dan suami ngomong, "Dik, itu ada MOU antara suami istri. Kalau kau sedih, kalau kau lagi marah sama aku, mungkin kau lebih baiknya tuangkan di tulisan umpamanya. Atau apalah, kau sholat sunnah. Aku akan tahu kau kalau lagi marah. Wallahu a'lam bishawab. Bolehkah berwasiat kepada istri Semisal ketika kita meninggal agar dia tidak menikah lagi Agar kita menjadi suami terakhirnya kalau boleh, boleh-boleh aja. Tapi mau nggak istrinya? Ini bukan termasuk wasiat yang wajib dia pak? Ditunaikan karena bukan haknya dia lagi. Istri ini bukan bukan warisan ya. Kalau warisan kan wajib ditunaikan wasiat ini buat ini. Tapi kalau si istri, terkadang istri ada yang ngomong, iya bang, insya Allah anak nggak akan kawin lagi kalau kuat bang, nah, Itu. Kalau kuat kata dia, kadang kadang bersyarat gitu kan. Itu nggak apa-apa. Kalau si istri mau, tidak apa-apa, tapi tidak harus di tidak harus ditunaikan wasiat yang seperti ini. Ustaz, apakah yang menjilat tangan setelah makan hanya istri? Apakah juga suami menjilat tangan istri? Boleh bolak-balik tuh. Pegang-pegangan tuh kan. Selesai gitu kan. Tapi yang jadi masalah terkadang jamaah, si istri ini nggak suka sama ikan. Kitanya suka sama ikan gitu kan. Istri mah bang, jangan bang. Karena kalau disuruh jilatin itu jangan yang lainnya aja. Kalau durian mana mau suruh jilatin. <laughs> ya kita harus tahu diri lah suami istri ini tahu diri sama. Jadi suami istri bukan cuma su istri yang menjilatin suaminya juga suami jilatin tangan istrinya. Yang anak-anak tutup matanya. Apakah cinta dan senang akan terjadi pada pasangan suami istri yang sebelumnya tidak saling kenal mengenal? Masya Allah. Pertanyaan ini pertanyaan yang indah. Jangan. Kita kadang-kadang mikir, Ustaz gimana kita nikah nih? Kita belum deket sama dia. Mungkin ada ketidakcocokan, mungkin. Tapi kalau dari sisi akhlak ya, dari sisi agama, Anda udah tahu baik Ustaz. Tapi kan ada sesuatu mungkin kekurangan-kekurangan dia yang Anda nggak tahu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah jadikan pasangan kita dari mana? Dari manusia juga. Bukan dari bangsa jin. Susah antum kalau istrinya dari jin. Tapi dari bangsa manusia. Kenapa litaskunu ilayha Agar engkau merasakan ketentraman dan kecondongan kepada dia. Gimana kalau belum cinta? Allah mengatakan Waja'ala bainakum mawat tetap Yang jadikan cinta itu Allah Jalla Jalalu. Kita mungkin belum kenal, belum suka Allah yang bakal jadikan. Asalkan cara kita sudah sesuai dengan keriduan Allah swt. dan dialah yang menjadikan cinta dan kasih sayang di antara kalian. Maka jangan takut. Malam pernikahan adalah malam penyemian cinta. Ya tadi belum saling kenal, tapi harus sudah kenal dengan sifat wanita, si wanita tahu dengan sifat lelaki. Lelaki itu egois umpamanya. Insya Allah masalah cinta itu Allah yang akan menjadikan cinta dan kasih sayang itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Jika laki-laki menikah dengan wanita kaya, tapi sewaktu berumah tangga si suami menolak menikmati harta istri, hukumnya seperti apa? Enggak masalah asalkan si suami ini bekerja, maksudnya dia punya usaha. Karena hartanya istri miliknya istri. Ya udah dia nggak mau nggak lah. Engkau kalau mau ngasih silahkan kasih orang. Namun seorang suami harus juga menerima hadiah. Jadi terkadang istri ini beliin hadiah, umpamanya kita nggak mampu beli mobil. Si istri beliin mobil, kita selama ini pakai motor terus ya. Terkadang suami enggak, anak enggak akan naik mobil ente. Ya enggak lah. Itu bukan bijak yang seperti itu. Istri kita alhamdulillah dengan kebaikan dia yang membelikan mobil kita dan Rasul tidak pernah menolak hadiah. Beliau kalau dikasih hadiah, beliau tidak menolak. Mohon pencerahan Ustaz. Kami suami istri sudah berupaya untuk hidup dan beribadah sesuai sunnah. Namun anak kami sudah remaja Sulit untuk diajak taklim, dia sibuk dengan kegiatan sekolahnya. Kondisi ini karena ketika anak masih kecil kami belum menjalankan sunnah. Bagaimana upaya kami untuk mengajak anak agar juga mau mengikuti sunnah. Barakallahu fikum. Banyak rumah tangga yang kacau. Terkadang karena sebabnya sebelum pernikahan. Maksudnya sebelum menikah ini orang tua kadangkala telah melakukan perbuatan-perbuatan haram yang dia belum bertobat. Sehingga dampak dosa itu terus mengikuti kehidupan mereka. Terkadang orang kan berzina umpamanya sebelum menikah. Ketika dia berzina, dia menikah, dia nggak pernah tobat dengan dosa zinanya itu. Bahkan dia mengatakan, oh, kan sekarang sudah suami istri, kata dia. Padahal dosa itu akan ada dampak buruknya. Maka beristighfarlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tobat dengan masa lalu yang kelam setelah menikah Tadi dikatakan anaknya belum kenal sunnah. Sebagaimana ibu bapaknya dulu gak kenal sunnah. Anaknya sama seperti itu sekarang. Bagaimana tugas seorang ibu? Yang pertama berdoa. Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu mengatakan Udu'uni astajib laku Kemudian ingat, anak kita itu tidak semuanya harus jadi ustaz. Enggak tapi kita mengarahkan dia kepada kebaikan. Kalau dia lebih condong untuk menjadi teknisi, ya kita arahkan, nggak apa-apa nak, nggak harus kau mondok, tapi gimana kau paling nggak sebulan sekali ikut ayah lah, ikut ayah atau ayahnya ngomong nak ayah minta ditemin sama engkau nak, kok kepingin ayah mengenalkan kau sama teman-teman gitu kan, bahwa seperti itu. lah anak itu, anak itu perlu dibujuk dan doa, lalu carikan teman baik buat dia. Anak muda itu kan cari teman, seenak dia. Maka kita orang tua harus melihat dengan siapa dia berteman. Wallahu a'lam dan jangan lupa bersabar karena anaknya Nabi Nuh itu kafir. Ya. Apa kita ngatakan Nabi Nuh kurang usahanya? Oh, 950 tahun beliau berdakwah. Tapi anaknya dalam kondisi ada yang kafir. Maka kita harus bersabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Katanya kita harus melihat kelebihan istri, bukan melihat kekurangannya. Tapi bagaimana dengan kisah Nabi Ibrahim yang menyuruh Nabi Ismail mengganti istri pertamanya? Apakah Nabi Ismail tidak melihat kelebihan istri pertamanya? Syukron. Kemarin kan kita sudah bilang, setengah isi, setengah kosong. Ada yang kosong, jemaah. Maksudnya isinya itu cuma sedikit sekali. Karena ada wanita-wanita pembuka pintu keburukan. Semuanya ini seperti homer. Homer itu ada manfaatnya enggak? Ada, tapi manfaatnya sedikit. Allah mengatakan wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Lebih besar. Disinilah posisi seorang suami ketika madorotnya itu terlalu besar. Umpamanya apa? Istri kita nih sholatnya telat-telat. Ya lihatlah kepada umpamanya masaknya dia. Nih ini masalah masalah prinsip nih sholat nih. Mungkin dia nggak sholat juga atau apa. Maka kita tidak melihat kepada kelebihannya di sini karena kekurangannya itu terlalu banyak. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. saat bagaimana jika kita bermimpi bertemu Nabi? Kita harus menafsirkan kepada siapa sallallahu alaihi wasallam. Mimpi itu ada dua. Ada mimpi indah dan ada mimpi buruk. Kalau mimpi buruk jangan cerita kepada siapa-siapa. Kalau mimpi buruk. Kalau mimpi indah jangan cerita kecuali kepada orang yang mencintai kita. Karena Nabi Yakub ketika Nabi Yusuf cerita melihat sebelas sebelas bintang, mentari dan rembulan sujud. Apa kata Nabi Yakub? La taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Jangan kau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudara. Karena tahu saudara-saudara pada nggak suka sama Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi tadi kalau mimpi bertemu Rasulullah SAW, carilah orang yang cinta kepada kita, orang yang alim, yang ngerti, sehingga dia bisa memberikan tafsir yang benar buat kita. Wallahu a'lam Ustaz, suami saya pernah mengkhianati saya. Kami sudah berbaikan, saya sudah memaafkan suami saya. Tapi tiba-tiba saya mendengar berbagai macam cerita yang dulunya disembunyikan. Yang dulunya disembunyikan suami saya tentang perempuan itu. Sampai pada saya luka itu kembali menganga. Saya ingin menutup telinga tapi hati saya sulit Ustaz. Saya susah mengembalikan kepercayaan pada suami. Tolong nasihati saya Ustaz. Subhanallah. Kepada suami yang berkhianat. Bertobatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kesalahannya itu bukan sama istrinya. Kesalahan itu sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia berzina. Ingat kesalahan itu akan dia tanggung sampai kiamat kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu Walaupun istrinya sudah memaafkan. Karena masalah dosa ini dosa sama Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana dengan ukti kita ini yang dia melihat suaminya sudah bertobat. Kalau suaminya sudah bertobat taubatan nasuha, kemudian ada orang-orang yang menceritakan keburukan suaminya, tutup telinga. Karena ingat at-taubatu tajubbu ma Tobat itu menghapuskan semuanya kalau benar-benar bertobat dan hati-hati dengan provokator. Ada perempuan-perempuan itu yang suka memprovokasi. Oh, kau tahu dulu tuh suamimu tuh gini gini gini gini. Rusak akhirnya rumah tangga kita. Carilah teman yang lain. Carilah teman yang lain supaya kita tidak mendengarkan hal-hal yang buruk. Dan suami tidak perlu membongkar masa lalunya. Dia cukup, anak minta maaf, anak pernah berbuat kesalahan, anak harap ente menerima maaf. Seperti itu wallahu a'lam bissawab Bismillah, mohon nasihatnya kepada kami para istri yang enggan punya banyak anak karena akan capek dan repot. Berapa jumlah anak yang ideal? Berapa sih? Sebelas katanya. Wah, wah, wah. Sebelas kan Ustaz Aziz? Iya. Oh iya, Ustaz Aziz ngomong sebelas bismillah. Seperti ini jemaah, cukup. Berapa nih? sebelas nih. Tuh, ini sebelas satu-satu nih. Nah, berkaitan dengan istri yang enggan punya banyak anak, di sini suami harus membantu istrinya. Capek bener jemaah. Antum nggak bisa bayangkan bagaimana ketika dia hamil. Ketika dia hamil, anaknya masih umur lima bulan. Dia udah hamil lagi nih. Allahu Akbar. Kata si suaminya, ah, suruh siapa? Kata dia kan. Subhanallah ini hasil kerjaannya kau ini. Kau harus tolong itu. Subhanallah jamaah. Harus ditolong tuh istrinya. Kadang-kadang kita harus datangkan pembantu untuk membantu istri kita. Karena pekerjaan dia sudah terlalu banyak dan dia tidak mampu. Dan ingat para ibu ketika punya anak banyak. Semoga itu akan menjadi Ya pejuang-pejuang Islam yang akan meringankan dosa ibunya Yang akan mendoakan kedua orang tuanya Semua akan ditulis Selama ibu mengandung itu ada catatannya di timbangan di hari kiamat Ketika nyusui ada catatannya Ketika bersihkan kotoran anaknya dicatat sama para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ يَرَهُ Dan kita memerlukan generasi Islam yang banyak Jangan takut. Terkadang orang berpikir, Ustaz, kalau anak banyak ini gimana didiknya Ustaz? Insya Allah kalau orang tuanya soleh dan soleha, Allah akan kasih kekuatan mendidik anaknya. Ada sebagian orang anaknya satu, orang kaya raya, anaknya satu narkoba jemaah. Ada satu orang ya biasa-biasa punya anak sembilan, semuanya hafidul Quran Siapa? Bapaknya, ibunya bukan bapak, Karena bapak itu lebih sering keluar. Imam Syafi'i bisa jadi imam itu karena bapaknya. Bapaknya udah mati. Imam Bukhari bisa jadi Imam Bukhari karena bapaknya. Ibunya jamaah. Subhanallah. Maka ibu-ibu jangan takut, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah capeknya itu itu akan dicatat kebaikan buat ibu-ibu. Dan sekarang ini orang-orang Nasoro bukan sekarang sejak tahun 90 mereka itu mengeluarkan selebaran. Selebarannya itu mengatakan bagaimana membuat orang Islam itu anaknya sedikit dengan mempropagandakan KB. Di mana-mana KB. Padahal orang kafir itu nggak boleh ikut KB. Di selebaran itu disebutkan yang ditulis di kitab fakta dan data oleh Dewan Dakwah ya. Disebutkan di selebaran itu orang Kristen yang ikut KB maka pada hakikatnya dia membunuh tentara-tentara Tuhan. Dan dia tidak akan diberkahi oleh gereja. Kalau masalah rezeki jangan takut. Yang ngasih rezeki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala saya ingin menikah lagi. Anak minum dulu, sob. Ini siapa yang nulis ini, Ustaz? Ustaz. eh, barakallah. Ustaz yang dirahmati Allah, Allah yarhamukum jami'an. Saya ingin menikah lagi. Bukan anak ya yang tanya nih. Dengan wanita pilihan saya. Tetapi istri saya tidak mengizinkan. Dan saya menunggu sampai istri saya mengizinkan. Tapi saya masih menjalin hubungan dengan wanita tersebut. Allah, Allah minum lagi misalnya. Ini payah ini. Yang juga mau menunggu istri saya sampai mengizinkan. Pertanyaan saya, berdosakah saya yang masih menjalin hubungan tersebut tanpa ikatan yang halal menikah Berdosakah istri saya yang tidak mau mengizinkan? Mohon nasihat untuk kami bertiga. Saya, istri, dan kita. Nah, tapi kalau melihat yang nulis ini istrinya jamaah. Tulisan perempuan ini kayaknya nih ya. Jadi bingung mana jawabnya jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak lah, saya angkat tuh. Yang pertama, suami kalau ingin menikah lagi, kalau ingin menikah lagi, usahakan itu tidak menikah karena dorongan nafsu. Nikah dengan apa namanya? Dengan sekretarisnya, karena apa? Biasanya kalau mulainya seperti itu, itu Allah tidak meridhoi. Karena sudah mulainya dengan cara yang haram, dengan cara yang salah. Tapi ketika orang ingin menikah kembali, kemudian dia baru mencari, ini yang insya Allah benar. Insya Allah akan diridhoi Allah, anak ingin nikah lagi Ustaz. Bismillah. Karena kalau orang yang seperti ini tidak akan maksa. Kalau dapat Alhamdulillah, kalau yang ini kan maksa jadi tanya. Si perempuan itu juga siap menanti dan biasanya istri kedua ini atau calon istri kedua ini lebih nurut daripada istri pertama. Karena dia belum jadi istri kan. Kau siap nggak nanti kalau seperti ini seperti oh siap kah apa aja anak siap. Itu istri calon istri kedua. Kalau istri pertama kan kadang-kala ya udah jadi istri. Maka nasihat anak kepada si suami putuslah hubungan engkau dengan wanita itu. Dan si wanita yang kedua putuskan hubungan dengan lelaki ini. Kalau memang si suami lelaki itu niat meminangmu, nanti dia akan datang meminangmu. Tapi jangan berhubungan di luar pernikahan ini. Karena setan tidak akan pernah berhenti menggoda. Bagi istri, terus bagi suami, menikah dengan istri kedua itu tidak perlu izin istri pertama. nggak perlu izin. Tapi jangan sampai kau menyelamatkan kapal orang, kapal sendiri tenggelam. Ada orang tuh lihat kapal orang, wah perlu diselamatkan nih. Dia tarik tuh, deketin, eh kapalnya tenggelam dia. Akhirnya dia kabur ke kapal sebelah situ kan. Maka hati-hati, istri juga ingat tidak dia tidak apa ya, karena nggak perlu izin sama istri yang pertama, tapi perlu mengambil hati istri yang pertama ambil hatinya ya. paling enggak sebelum menikah itu banyak-banyak hadiah kasihkan ke istri yang pertama sogoan lah itu riswah itu riswah yang halal itu ya itu termasuk suap yang halal buat istri kita terkadang apa istri ngomong kak kau itu ngurusin aku nggak bener kok mau ngambil orang lain gitu ada suami-suami yang nggak romantis di rumah yang suka marah di rumahnya ya dia mungkin suka pulang malam gitu kan maka hati-hati dan istri yang pertama lihatlah kondisi suaminya jangan sampai suaminya melakukan dosa dan kasih nasihat saling memberikan nasihat dan sekali lagi tidak harus izin kepada istri yang pertama wallahu a'lam bissawab Ustaz mana yang lebih utama bagi seorang wanita bekerja baik itu wira swasta maupun negeri yang menjadikan dia harus keluar rumah tapi dengan itu dia bisa bersedekah, berinfak dan lain-lainnya. Wanita itu pekerjaannya ada dua. Ada pekerjaan yang sesuai dengan syar'i. Yang pekerjaannya itu di situ tidak ada ikhtilat ya, tidak ada yang haram di sana, silakan, nggak ada masalah. Tapi kalau dia sudah memiliki suami, dia harus mendapatkan izin suami. Kalau suaminya ngomong, "Dek, kau berhenti kerja. Maka tak itulah suaminya. Berkaitan dengan sedekah tadi, kalau dia ketika jadi ibu rumah tangga tidak bisa bersedekah, tuh niatnya udah dicatat. Udah dicatat dia kalau punya duit dia akan bersedekah, dia akan membantu. Tapi tatkala dia posisi nggak mampu, niat itu tetap ada di dalam hatinya, Allah akan berikan kebaikan kepada dia. Jadi kalau bekerja mana buat wanita, lebih baik bekerja atau tidak, lihat pekerjaannya. Karena ada tempat-tempat harus wanita sebenarnya yang bekerja. Umpamanya dokter kandungan. Ya, kesian istri-istri kita selalu ke dokter lelaki. Tapi kalau ada dari eh, akhwat-akhwat yang ingin jadi dokter kandungan, masya Allah, kita akan dukung hal itu umpamanya. Kemudian umpamanya seorang wanita sebagai dokter penyakit kelamin khusus buat wanita. Boleh dia mah. Boleh karena ada perempuan-perempuan yang sakit atau gimana dia penyakit kulit masa harus ke dokter lelaki guru untuk anak-anak perempuan siapa perempuan harusnya maka lihat pekerjaannya dan kemudian kalau dia itu seorang istri izin kepada suami, Ustaz oh udah udah selesai nih Ustaz Masya Allah terlalu banyak nih jamaah Ustaz, apakah pembantu di dalam rumah tidak menjadi fitnah? Karena kalau dulu budak tidak ada aturan hijab. Bagaimana dengan pembantu-pembantu sekarang yang mereka tidak bisa diperlakukan seperti budak? Bagaimana mengatur supaya tidak terjadi fitnah campur baur dengan suami dan anak-anak laki-laki? Usahakan pembantu itu tidak nginap. Yang pertama. Jadi ketika suami berangkat, ya dia datang. Ya urusan rumah ya, ketika suami datang, pembantu sudah pulang. Itu usahakan. Kalau nggak bisa, pembantu itu umpamanya nginep karena dia dari jauh. Katakan kalau suami datang, kau sudah di tempatmu. Jadi supaya apa? Supaya suami kita dan anak-anak kita selamat dari godaan pembantu ini. Berikut dan pembantu itu karena terkadang pembantu itu bom waktu di rumah kita. Bom waktu di rumah kita yang tadi kita katakan terkadang ada sunnah. Jadi kalau suami ini keluar rumah melihat sesuatu yang menggairahkan dia, apa kata Rasulullah SAW? Falyarji, falyarji ila ahli. Tuh cepat pulang ke rumah, ke rumahnya dia. Fa inna fa inna alladhi biha mithl biha. Kata Rasulullah SAW yang di perempuan yang dia lihat sama dengan yang ada di istrinya. Gimana kalau dia masuk rumah, istrinya nggak ada. Yang ada pembantu. Na'udzubillah. Itu syaitan kadang di situ menggoda kita. Maka hati-hati pembantu itu terkadang bom waktu. Kita yang bikin aturan. Pembantu itu ikut aku aturan majikan sebenarnya. Bagaimana kita mengatur dia? Insya Allah bisa diatur. Wallahu a'lam Assalamualaikum Ustaz. Ana punya teman dekat seorang perempuan Nasrani tapi dia sudah tidak percaya sama agamanya dan sudah tidak mau pergi ke gereja. Dia pernah berkata, dia mau masuk Islam dan dia berharap anak yang menjadi suaminya. Nah, ini, ini hero ini jemaah. Dia pernah berkata dia mau masuk Islam dan dia berharap anak yang menjadi suaminya. Anak bilang kalau dia serius mau belajar Islam dengan izin Allah, anak mau jadi istrinya. Mana? Bingung. Hah? Salah nulis nih. Jadi suaminya dia sudah bisa membaca Al-Quran bahkan hafal Al-Fatihah dan huruf hijaiyah. Dia adalah keturunan Cina Ustaz. Katanya orang tuanya memberikan kebebasan untuk memilih agamanya dan dia tidak pernah ketemu kecuali chatting di Facebook dan kontak lewat HP sesekali. Karena dia sekarang lagi kuliah di Jakarta. Ustaz, tolong kasih anak nasihat apakah yang anak lakukan salah? Bagaimana sikap anak menghadapi perempuan seperti ini? Jazakumullah khairan. Nah, berkaitan dengan berhubungan dengan wanita, baik itu via Facebook, ya, via Twitter, apalah, atau telepon, maka tetap harus dijaga batasan-batasan syariat. Jangan sampai kebablasan. Kalau memang tadi dia itu ingin mendakwahkan Islam kepada wanita ini, ya alhamdulillah dakwahkan Islam itu dan kalau dia serius umpamanya untuk masuk kepada agama Allah Subhanahu wa taala, silahkan diselamatkan itu wanita. Mungkin kirim orang, kirim perempuan ke sana untuk mencari tahu. Karena Facebook ini banyak kebohongan, jamaah. Kita nggak tahu. Antum chatting ya, pikirnya perempuan ternyata laki di sana itu cuma kan cuma tulis-tulis kayak gitu kita nggak tahu ketika telepon temennya suruh telepon nih ini telepon maka kita harus selidiki terlebih dalam lagi dan berikan nasihat-nasihat kepada dia dukungan dan ini termasuk amal kebajikan ketika kita bisa memindahkan seorang non muslim kepada Islam Rasul sallallahu alaihi mengatakan la ayyadillahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am dapat hidahnya seorang lewat tanganmu itu lebih baik daripada onta merah onta merah itu mungkin sekarang Ferrari ya Pak. Itu harta yang paling kendaraan yang paling mewah di Arab itu. Jadi kalau sekarang mungkin nggak ada, tapi dulu itu adalah kendaraan yang paling mewah dengan dia dapat hidayah lewat kita dan ingat sekali lagi tolong dicari kebenaran dia. Mungkin kita punya teman perempuan atau saudara kita yang di Jakarta atau akhwat yang di Jakarta ngomong sama dia, kau kalau memang serius Tolong kau datang ke Fulana, mamanya teman-teman yang udah ngaji di Jakarta, di situ akan terbuka dan dia akan belajar Islam lebih dalam lagi. Wallahu a'lam Ustaz, bagaimana caranya agar kita bisa amar ma'ruf nahi mungkar tanpa mencampuri urusan rumah tangga orang lain? Saya punya teman yang suaminya berhubungan dengan wanita lain. Tapi teman saya itu tidak tahu. Saya kasihan sama dia. Saya ingin memberitahu tapi saya takut akan merusak hubungannya dengan suaminya. Gimana Ustaz? Gimana jamaah? Kasih tahu nggak? Hah? Yang pertama, bagaimana kita bisa merubah suaminya? Suaminya kan berbuat dosa. Bagaimana kita bisa sampai kepada suaminya itu baik lewat orang yang bisa memberikan nasihat kepada suaminya. Karena terkadang istri ini memang kadang dibohongin sama suaminya. Masuk rumah seakan orang yang paling romantis. Padahal keluar rumah langsung ganti dia. Allahu Akbar. Si wanita ini baik, dia melihat kemungkaran itu. Tapi bagaimana cara dia merubah kemungkaran? Kalau mungkin dia ngomong sama istrinya, dilihat. Kalau istrinya ini bisa memberikan nasihat kepada suaminya, kita mungkin boleh memberitahu itu. Dengan tujuan amar ma'ruf nahi mungkar, bukan riba. Kan ada riba yang diperbolehkan ketika kita melihat kemungkaran. Dan yang lebih baik ketika kita melaporkan kemungkaran itu kepada orang yang yang bisa memberikan nasihat. Supaya rumah tangganya tetap berjalan dan kemungkaran itu bisa sirna di sana. Wallahu a'lam ya. Dilihat di maslahat situ. Assalamualaikum Ustaz bagaimana kedudukan wanita yang bercadar dengan wanita yang tidak bercadar di hadapan Allah pada hari kiamat nanti dan sampai kapan umur berapa wanita harus memakai cadarnya apa termasuk dayuth suami yang membiarkan istrinya tidak bercadar kembali atau yang perlu dibicarakan masalah cadar hukum cadar ini ada khilaf yang ma'ruf di antara para ulama bahkan jumhur ulama tidak mengatakan wajib masalah cadar itu itu sekedar satu keutamaan buat wanita ketika dia memakai cadar. Mana yang lebih utama antara yang memakai cadar dengan yang tidak memakai cadar yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena cadarnya doang. Iya, cadarnya Masya Allah, tapi suka ngomongin orang. Lebih baik mana sebenarnya bercadar. Seperti itu. Tapi yang jelas dia harus berpakaian yang sesuai dengan syar'i. Dia harus berpakaian yang sesuai dengan syar'i. Kemudian mulai umur berapa wanita itu harus memakai cadar. Mereka yang mengatakan wajib bercadar itu, maka ketika wanita sudah sudah balik. Karena terkadang anak lihat di beberapa tempat itu anak kecil jamaah, anak kecil umur 5 tahun sudah dipakai cadar. Ini termasuk hulu fiddin ini ketika seperti itu. Ya kita lihat wallahu alam, mungkin anak salah. Anak melihat anak-anak syekh di Medina Anak-anak Syekh itu Masya Allah ketika masih kecil ya memang masih anak kecil. Umur lima tahun ya. Belum wajib dia. Pakai kerudung gak wajib. Apalagi pakai cadar seperti itu. Maka tapi kan Ustaz biar dia terbiasa. Enggak, anak kecil itu ada masanya. Masa dia main, masa dia bersenang-senang. Nanti ketika dia sudah mulai tumbuh besar, kita mulai ajari dia dengan pakaian-pakaian yang mulai menutup ya. Seperti itu. Terus bagaimana suami yang membiarkan istrinya tidak bercadar? Ya kembali tadi masalah hukum cadar itu. Apa dia dikatakan dayus? Enggak. Dia tidak dikatakan dayus. Tapi kalau dia membiarkan istrinya dinikmati orang pakai dandanan macam-macam ya. Kemudian dia nggak cemburu, maka dia mungkin di sini disebut dayus. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Dengan berakhirnya soalan tadi, selesai kajian kita hari ini kalau ada yang salah dalam penyampaian anak, dalam jawaban soal anak, alhamdulillah anak di sini ada tiga ustad besar, ada empat ustad besar yang mereka insya Allah akan meralat kesalahan anak. Hada wassalamu ala nabi Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita di surganya sebagaimana Allah mengumpulkan kita bersama di tempat ini. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.